Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya wali Allah Assalamualaikum ya jami'il malaikatillah Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa malaikat mukarrabin wa jami'il malaikati wal wiyatih wasufiyati mawakalina kwaihim arsil alaihim salatu wassalam assalamu alaikum ya man fada hadhil qaryah muhararja akhina simbah keramat wa ila mbah maya wa usulihim wa furuihim Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allati kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati kana khuluquhul kariman Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nuri tadi wa sirri sari Fi sairil asma'i wa sifati Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa fi laduni laduni kalawa fi qaddani wa qaddani aidan qad yafi qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqallahu al-'adhim amma ba'd Ingat sangat kalah hormati para alim, para kiai, para masyayih, baib, sesepuh bini sepuh haji sepuh dan sepuh pelatah muara reja unsur pejabat pemerintah juga beliau berkenan hadir ingkang sangat kehormati banon-banon nahdlatul ulama sedoyo ingkang hadir yang saya hormati saudaraku tercinta panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sedaya ingkang sangat kula hormati hadirin wal hadirat para bapak, para ibu, hadirin yang telah berkenan hadir pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma kalau pembukaan dari wonten ngajeng kemauan saya pembukaan ikut di depan saya langsung pada acara inti malam hari ini. Satu kehormatan buat saya bisa hadir di tengah-tengah saudara saya Muara Reja di Kabupaten Tegal. Kota Tegal, kota sini masuk kota, kelurahan kota. Panitia memang sudah cukup lama pesan saya untuk bisa memberikan tausiah dan alhamdulillah Tadi malam saya jam 1 berangkat dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masuk di kota Tegal jam setengah delapan pagi. Mergo cintane karo muara kerja. Kalau pengajian itu biasanya yang ditunggu siapa bu? Halo? Nek pengajian niku sing ini sopoh. Berhubung aku wong gendeng, aku sing ngenteni sampean. Acara jam setengah sepuluh, saya jam setengah delapan pagi wis teko. Alhamdulillah. Ya Allah. Mboten ana apa nggih? Halo. Kula tak ngadeg mawon. Eh, Ndak usah payung, ndak usah payung. Ndak usah payung. Engkau hmm. nek Gusti Allah ngedukno udan sampean minggir gendeng sing udan-udan. Gak masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga sing saiki iso ndadekne barokah wong akeh. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Halo, rek kire. Kire iki. Bismillah. Ayo kita memasuki ngik, ngik, ngik, ngik. ya istighfar atau maulah istighfar ya. Oke, bismillah istighfar. Ya. Ya Allah Ya Rasul Hamba yang hadir di dalam majelismu ini ya Allah Adalah orang-orang yang berharap akan pertolongan Ya Rasul Kami duduk bersimpuh di dalam majelis ini Hanya berharap akan pertolongan dan syafaatmu kelak di hari yang Ya Rasul, kami menyadari, kami menyadari di dalam hati, tiada satu orang pun kelak yang akan bisa dan memberi syafaat kepada kami, kecuali hanya Engkau ya Rasulullah. Untuk itu ya Rasul, bukti kecintaanku kepadamu, kami berusaha setiap saat, setiap detik, setiap waktu untuk selalu bersolawat kepada Ya Rob, dengan segala kelemahan, dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa di dalam hidup kami senantiasa berkelimpangan dengan dosa, berlumpuran dengan dosa dan saat untuk itu ya Rob. Tiada tempat untuk mengadu kecuali hanya kepadamu. Tiada tempat yang bisa kami bersandar kecuali hanya Engkau ya Rob. Ya Allah, lewat majelis ilmu kami berharap mudah-mudahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat, barokah Engkau berikan kepada kami khususnya dan pada reja pada umumnya. Saudaraku, suatu ketika ada seorang sahabat hendak menunaikan ibadah haji. Seorang pemuda menaiki sebuah unta untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Sang pemuda menaiki onta yang sehat dengan ratusan kilo dia tempuh hanya ingin menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratusan kilo onta saja untuk berjalan. Saudaraku, setelah sampai di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba sang pemuda ini merasa pesimis. Mampukah saya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima? Sementara bekal kami sudah habis. Sementara bekal yang ada di punggung kami sudah habis. Wahai saudaraku, tak kalah seorang pemuda di dalam keraguan dia kembali menengok sebuah unta. Bahwa unta yang masih muda, unta yang masih bisa berjalan kencang. Pada akhirnya memotivasi sang pemuda untuk terus menyisir pada pasir menuju Mekah Al-Mukarramah. Tatkala di perjalanan, seorang pemuda melihat kakek tua renta. Mereka berjalan menyisiri padang pasir sambil membawa bekal yang ada di punggung. Pada akhirnya, sang pemuda berhenti. Sang pemuda menghampiri kakek yang tua renta. Seraya. Sang pemuda bertanya kepada si kakek, Ya kakek, hendak kah kakek? Di panas teriknya matahari. Di padang pasir yang penuh dengan alangan rintangan kakek hendak kemana? Sang kakek menjawab, Nah, saya berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Saya berjalan menyisir badan pasir. Hanya satu yang ada niat di dalam hati saya. Apakah saya ingin menunaikan ibadah haji? Saya ingin menunaikan rukun Islam yang kelima. Sepontan sang pemuda terkejut Kakek Mekah ratusan kilo harus ditempuh. Sementara kakek hanya berjalan kaki. Sampai kapan kakek nanti sampai kepada Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Al-Munawwarah? Kek, sama. Saya pun juga demikian, kek. Saya juga hendak menunaikan ibadah haji. Tapi kendaraan saya unta. Kakek naik apa? Agak naik kendaraan wujudnya apa? Saudaraku, ketika sang pemuda bertanya kepada seorang kakek, Nah, nek awak budal dok Mekah sampean numpak unta, saya pun juga naik kendaraan. Seraya sang pemuda tercengang. Sang pemuda tahu dengan mata kepala sendiri bahwa seorang kakek berjalan di bawah teriknya sinar matahari, berjalan menyusuri padang pasir. Kemudian sang pemuda kembali bertanya, "Kek, tolong sampaikan kepada saya, kendaraan apa yang kakek naik untuk bisa menghantarkan kakek ke Mekah Al-Mukarramah?" Sang kakek menjawab, nah kendaraanku ketika saya berjalan menyisir padang pasir jalannya roto jalannya enak tidak ada aral melintang tidak ada batu sandungan kendaraan yang saniki hanyalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pemuda akhirnya tercengang Kek, Jawaban kakek begitu dalam. Jawaban kakek begitu mengandung makna dalam. Tolong kek jelaskan kepada saya. Kendaraan apa lagi yang akan kakek naiki untuk menghantarkan ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, ketika saya berjalan menyisir padang pasir, ketika saya menemui jalan menanjak, jalan menukek, jalan turun, jurang di depan saya, jurang di samping saya. Kendaraan yang saya naiki hanyalah sabar. Akhirnya seorang pemuda kembali tercengang. Terus kek, lanjutkan nasihatmu untuk saya kek. Wahai sang pemuda, ketika usaha saya hendak menuju Mekah Al-Mukarramah, niat sudah saya tancapkan, jalan enak saya lewati, Jalan terjal menukik tikung jurang saya lewati. Suatu saat saya tidak akan mampu sampai kepada rukun Islam kelima. Kendaraan saya hanyalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Halo. Halo. Hai. Ibu sehat semua? Oke, okay. sekelumit cerita menggambarkan sejarah perjalanan uripe menung uripe manusi. Eh, halo. Eh, diampun domblok apa? Salam ala Nabi Muhammad. Sekelumit cerita menggambarkan sejarah perjalanan hidup manusia. Saudaraku, awa edw urep do alam donyo selalu enakkah yang kau rasakan? Hai. Kenapa kamu pada diam? Kamu menyawang raiku ya? Halo. Apakah perjalanan hidup manusia yang kau alami hanya menemukan sebuah enak itu? Betul nggih? Kula matur datang panjenengan. Hidup adalah penuh ujian. Hidup adalah penuh liku-liku. Hidup adalah penuh rintangan dan tantangan. Jangan hanya manusia bisa bersyukur kepada Allah tatkala mereka melintas jalan yang enak. Kalau sekelumit cerita saya tarik kepada seorang kakek. Kakek ni pada haji rukun Islam yang kelima. Kendaraan enak, Nek aku orep iki dalanku penak, rezekiku lancar, panen iwakku akeh, oleh ku iwak do segoro oke, kendaraan saya hanyalah su, su. Syukur kepada Allah Subhanahu. Betul? Betul? Syukur bunge. Syukur bunge. Panen akeh syukur alhamdulillah. Gak duwe utang alhamdulillah. Anak nurut alhamdulillah. Bojo gak dablek alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Iki nek sampeyan nalikane urip dalane kepenak. Halo. Tapi tak tatkala kita melintasi jalan, ono jalan mongga, ada jalan turun, ada jurang di depan kampeng kanan kiri kita ada jurang. Kendaraan apa yang kita gunakan adalah sah sah, sah. Hidup selamanya tidak seperti yang kita idam-idamkan. Hidup selamanya tidak seperti yang kita inginkan. Bahwa hidup selalu enak, hidup selalu nikmat, selalu anugerah Allah yang kita terima. Tidak selamanya hidup seperti itu. Ada kalanya kita mendapatkan sesuatu yang eh, tidak enak tidak hidup. Panen iwa ele, panen iwa kaono hasile, utang akeh. Kalau anda di dalam hidup me nerima kenyataan seperti ini, ayo. Halo, sing digunakno sa sa sabar. Understand? Hmm, yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki wau nang gambaran tok. Gambaran nggih. Bismillah. Saiki ayo mulai nga nga Wong urip siji kudu su nomor loro sa wis iki kok dioncek induk tengah-tengah. Setuju? Gak penak rasane nduk. Aku nak mudun nih. Kalau boten nggih sandal gak apa ya? Gak masalah. Aku asal teko lemah, besok balik teko lemah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo malam hari ini kita ngaji Pak. Boso Jawa Timur, Jawa Barat, Tegal, Bito, karo Kediri. Tapi maknane maksudnya sampai ngerti tak Sakit nampi, sakit nompo, dicampur karo bahasa Indonesia sayang ya. Gak apa-apa ya. I love you. Kamu jangan mengguyu. Halo. Dilanjut. Ngaji bareng. Ngaji bareng gitu. Ngaji. Bareng. Apa arti ngaji? Tahu nggak? Seratus ribu. Ngaji, maknanya apa? Iya ngaji yong ya, ngaus. Seket, seket, seket, seket. Sini saya. Ya, sini. sini. <laughs> Alhamdulillah jawabannya baik, baru ngerti. Ngaji apa martini Loro ilmu kali Pak yang gitu aku besok mati, Pak. Alhamdulillah. Loro <laughs> ilmu melak Pak Kyai. Kayak ya. <laughs> ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji Ngaji itu sebenarnya peribahasa. Nek wong Jawa ngaji kiasan, ngaji tersirat, bukan tersurat. Apa makna ngaji? Manusia hidup sekali di muka bumi, hakikat disuruh ngaji dengan satu harapan, ngaji menungso kudu iso ngatur ji ji jiwa betul betul inya dan Dani. Dan Dani, Dan Dani, menungsa harus bisa ngatur jiwa dandani. selalu ala Nabi Muhammad. selalu ala Nabi Muhammad. Inilah dulur. Jadi sebenarnya berbicara soal konteks ngaji, tidak hanya berbicara soal syariat, tidak hanya berbicara soal lahiriah, mergo Jawa jawabaning ukara ngaji menungsa kudu iso ngatur jiwanya ngatur jerone ngatur batine nata atine nggih napa mboten betul ngaji bareng karo kan Gen gendeng iku apa sih artinya gila edan waduh jangan salahkan aku Ning salahkan panitiamu. Lah tegal kana wong waras kok wong gendeng diundang. Berarti sing ngundang gendeng wong luwe. Syukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, bismillah. Kalau kita sebagai warga Nahdlatul Nahdlatul siapa kita? Kurang kompak saudaraku. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? NKRI e, Pancasila. Siapa saya? Gendang NU. Ya Allah, siapa saya NU? Eh, gendeng ini bro. <laughs> Ya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai bendera Hadratus Syekh Bahasa Masari Seandainya saya ada di tengah-tengah Muhammadiyah, saya dilahirkan. Mungkin saya tidak akan mengenal syariat, rekoh hakikat, makrifat. Seandainya saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga MTA, LJII, mungkin saya akan tidak pernah mengenal syariat, rekoh hakikat, dan makrifat. Syukur Alhamdulillah, tatkala Allah melahirkan saya, ada di tengah-tengah guru saya Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama harus mengenal empat rangkaian demi tegaknya sempurnane iman syariat torekoh hakikat rifat. mohon maaf kalau gustur gustur tahu tahu gustur Dur Dubolo konco Dia wanita Ojo mengenai <laughs> Masuk Pak Eko. Apa tiba wong Tegal? Alhamdulillah. oh, coba ngaji syariat bloko, berbicara syariat, berbicara lahiriah, berbicara syariat, berbicara kopiah, berbicara sarung, berbicara jubah. Halo. Halo. Naik dong neng toreko, toreko lakune api, panganana dikir. Halo. Alon-alon dulur ge, Pelan-pelan saudaraku ya. Ke bismillah, ayo ngaji ngatur jiwa dandani. Ngatur jiwa dani Itu adalah berbicara hati, bukan berbicara soal lahiriah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah mereka adalah yang memiliki iman dan tak. Iman takwa bukan pada lahiriah manusia, tapi tolak ukur iman dan takwa tempatnya ada di dalam di dalam sayang yang kenapa kamu mendelik saja? Kamu menyawang raiku ya? Halo. Halo. Sampai jam berapa enaknya? sampai jam 1 bisa dua boleh baiklah lah. Gak apa-apa ya. nah, sampai subuh ya. Eh, gak apa-apa. Bismillah. Mohon maaf, mohon maaf. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi, apapun makhluk yang diciptakan Allah, semua itu selalu berpasang. Betul nggak? Ada siang, ada ada pagi, ada ada perempuan, ada ada ono ayu, ono elek ngeten nggih. Ono langit, ono ono lahir, ono ono jiwa, ono manis yang terpenting mana saya Menungsa sing penting lahire nabati. Manusia yang penting lahiriahnya apa batinnya. Menungsa sepenting jabahnya tan jerunya. Jerunya. Nek neng kene jerunya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, sorry. Nggih, apa penting? Yang penting raganya apa jiwanya? Berarti sing penting lebih penting urusan da da dalam. Halo? Diajeng yang seliramu tak teluk diajeng gue apa ya roh tanda Gak ngerti ya? diajeng itu sayang, wanita terhormat di tengah-tengah kerajaan, panggilan terhormat untuk seorang kaum Hawa. Itu saya panggil kamu diajeng. Kalau memang diajeng kamu domblong, aku panggil kamu sayang saja ya. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada dua Sampai tahu buah kedondong? Tahu? Durian? Tahu? Bu, halo sayang. Kedondong bare durian kon milih sendiri. Hai? Kedondong bare durian kon milih sendiri. di, milih sendiri. di. Durian baik ya. Kulitnya jabanya elek, enek rine, Salah nyekel nyonge. ketian bener ya. gak napa bener Mergo jabanya elek neng jeronya dicari orang, betul? Dalamnya dicari orang. Loh, turun manusia ojo delok kesinge. Manusia jangan pernah melihat lahiriahnya. Betul? Dondong. Jabanya mulus. Betul? Jabanya mulus, bersih, betul enggak? Tapi dalamnya nggih napa betul, Jeronya cemrawut nggih napa betul, sampai melihat duren tak dondong? Duren nggih. Inilah saudaraku tolak ukur manusia mulia di hadapan Allah bukan karena soal lahiriahnya. Ada kalanya manusia casingnya duren, ada kalanya jawabannya menungso duren, tapi dalamnya sangat luar biasa. Betul atau tidak? Halo. Halo. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Pernah makan kacang? Kacang sing dimangan isine kulite tak isine? Kulite dikuah. Betul. Berarti sing penting isine tak kulite. Menungsa sing penting isine tak kulite. Nek isi mbok tender iso dogol kacang dan nek gula ditandor sampai kiamat gak iso dadi ka. Betul? Berarti manusia sementing tanjur ini Kacang sing penting isine tak kulite. Syariat penting, pondasi, betul atau tidak? Masjid al-mustajabah, betul? Masjid al-mustajabah, rumah yang kau bangun tidak cukup hanya pondasi, betul tidak? Pondasi kuat, kokoh, semen, tiga roda, tak tertandingi, gresek. Begitu pondasi selesai, apa PR tukang berikutnya? Naikkan tim. Betul? Tore, tore, toreko. Begitu tembok wes kuda-kuda dipasang, blender dipasang, rengkusuk dipasang. Betul? Hake, hake, Begitu rengkusuk blandares dipasang, genteng paling atas. Mari, mari, saya tidak akan jauh. Saya hanya mengajak dengan setoyo. Ayo, bismillah. Halo, halo. Sampai tahu lunga, lunga, lunga bepergian. Bener? Ketika sampean lunga, sampean pamit dengan anak-anak sampean kabeh, ya. Bener ya? Le, nak, bapak, ibu, sesok Arab lunga. Kemana Pak? Ke Jakarta. Nek wes sampean lunga, nek sampean moleh, yang diharapkan anakmu apa? Oleh oleh oleh betul? Kok empuk-empuk apa ya? Pokoknya duduk telak baiklah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Samban pernah bepergian? Ketika samban lunga mulai, diharapkan anakmu adalah oleh. Pak, Bu, jangan lupa apa sayang? Oleh-olehnya. Oleh-oleh ini ternyata menurut anak samban lebih pen lebih pen Ingat-ingat sayang ya. Ternyata oleh-oleh itu lebih pen penting, betul? Pengajian kayak gini penting. Pengajian kayak gini penting enggak? Yang lebih penting Kenapa kamu guyu? Halo, pengajian kayak gini penting gak? Yang lebih penting? Halo, halo. Ini, nek sampean lunga, mulai dari lunga, anak sampean ngarep oleh. Berarti oleh-oleh itu lebih penting. Pengajian penting gak? Yang lebih penting? Oleh-oleh, hei! Betul? Betul? Bahasa Masari memanjakan warga Nahdlatul Ulama. Maulid Nabi, ulama, kiai, Ustadz didatengin. Rejepan ustadz kiai didatangkan. Belum wali matul khitan, belum wali matul urus. Semua ulama kiai didatangkan. Warga Nahdiin berbondong-bondong merungokkan. Hah? Merungokkan ke bahasanya apa ya? Gak apa-apalah ya. Warga Nahdlatul Ulama dimanjakan artinya apa? Sampan sering rungokno pengajian tak kak? Sampan sering dengerin pengajian? Sampan sering merungokkan pengajian? Wesana ana olah pap turung. Halo. wesana ana olah-olahe ta Sudah adakah oleh-oleh yang ada di dalam hatimu? Secara logis mengatakan ketika zaman hobi dengerin pengajian. Ngalor, ngedol, ngetan, ngulon. Ulama kiai didatengin. Tausiah dirunggok deh. Neng nek gak ono oleh-oleh. Mulai pengajian. Wes, ya, wes, ya, wes. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lita asor bikolbi. Apa yang kiai sampaikan. Mestinya nomor satu kuping diajak ngerungok, hati diajak ngadah, ngadai. Betul? Betul? Kuping sing nah, hati sing ngadai, boleh dilan dipraktek baru imanmu tambah, baru takwamu tambah, tapi nek sampean boleh gak gelem nglakoni, sing tambah cuman il munyah Imanmu tidak akan pernah bertambah. Takwamu tidak akan pernah bertambah. Karena apa? Konsekuensinya iman bertambah, takwa bertambah. Kuncinya hanya satu. Orang yang mau melakukan, menjalankan. Betul? Betul? Ayo, berarti malam hari ini kita nyari oleh. Nyari oleh. Setuju? Sholat penting gak? Kurang kompak. Sholat penting. Yang lebih penting. Kurang kompak. Sing lebih penting. Oleh oleh sampai nakoni sholat mulai cilik sampai tua. Halo. Sudah ada belum? <laughs> Kasihan dulu. Halo. Sudahkah ada oleh-olehnya? Sampai menjalankan sholat dari kecil sampai tua. Apa atine sambal mes ape, akhlaknya ape, imannya ape, takwanya ape. Sudahkah sayang? Hai, jujur aja kau katakan padaku. Sudahkah hatimu baik? Sudahkah akhlakmu baik? Sudahkah kamu mau bertoleransi kepada tetangga? Sampai sholat kecil sampai tua oleh-oleh apa? Ambiar. Halo. Ini sesuatu yang tidak pernah dipikirkan manusia. Betul apa enggak? Mestinya kalau orang ahli sholat, ahli ibadah, hatinya baik, akhlaknya baik. Berarti sholatmu ada oleh-olehnya. Pengajian ada oleh-olehnya. Betul atau enggak? zaman pernah dikir. Dikir, wiritan. Dikir pernah ibu? Dikir penting enggak? Yang lebih penting? Oleh-oleh, ayo kita berbicara Islam berbicara oleh-oleh. Yang menjadi masalah sekarang ini kita menjalankan Islam hanya sebatas menggugurkan kewa. Menggugurkan kewa. Sing penting bare pokok tok, sing penting so pokok E, sing penting so pokok E, sing penting ah, pokok E, sing penting di E dek kalau Islam kau lakukan hanya dasarnya sim penting sama pokok. Eh, saya yakin hatimu belum mampu menjadi petunjuk untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis, ayo berarti pengikir ngaji a. Ngaji a. Ngaji ati. Ati ketok napa mboten? Ati ketok apa ora? Halo kamu ngeliatin siapa sih? Saya. Terus kenapa kamu diam? Gua tanya. Halo. Sampai mana tadi? Gua lupa nih. Halo. Sampai punya hati. Ketok tak kak. Berkomangonin nduk. je. Betul? Hati tidak kelihatan karena tempatnya di dalam. Betul apa enggak? Manusia ada lahir ada, manusia ada lahir ada, betul? Berbicara tangan, berbicara lah, lah. Halo, halo, hai, hai. Liatin gua dong, liatin saya dong. Halo. Salam ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Berbicara lahir ya manusia. tak tak tangan. Kak ku cangkem. Oh iya. Betul? Ini sesuatu yang dikatakan lahiriah manusia karena bisa dilihat dengan ma mata, betul? Hati sampean kaget pak Hati Anda tidak kelihatan. Mergo manggonin jero. Nek jerone menungsa iki mati jabanya ya melok Betul? Anda punya jantung. Kelihatan enggak? Karena tempatnya ada di Ketika jantungmu yang tidak kelihatan oleh mata mati, jasad lahiriah manusia ikut ma ginjal, usus, paru-paru, semua manusia punya tempatnya di dalam atau di luar. Tapi kalau di dalam organ tubuh ini mati, jasad lahiriah manusia ya ikut Artinya obae jaba, bergeraknya jaba, urep jaba, tergantung hidupnya yang tidak tidak diringkas semua menjadi satu dikatakan ha ha salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad oke bismillah kita berbicara soal rojab so so Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. Berbicara Isra Mi'raj dari Anda lahir sampai kapanpun aku tidak pernah tahu. Semua yang dikuasanya jajaran syariat tok Kali ini saya ingin mempersembahkan, menyuguhkan sesuatu menu yang berbeda. Halo sayang, bisa diterima? Kita mencari menu baru ya. Kalau setiap hari sampean pecel baik, waleh. Ya. Malam hari ini saya bawa rawon. Rawon apa gulai? Rawon baik ya. Gak apa-apa ya. Ya. Bawa ra rawon. Apa arti rawon? Ra awon. Awon itu pun bahasa Jawanya apa awon? Jelek. Jelek awon, awon niku jelek. ra awon berarti tidak jelek berarti baik. Dilanjut? Dilanjut? Bu? Apa ini? Tidak apa dilanjut ya. Sampai mana tadi saya ngajinya? Rawon. Rawon. Bukan rawon. Ya Allah. Kok itu sampai rawon gitu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, raiku kok Wirang kayak ngono ya. Kamera kamerane sing ngene iki malah. Lho, delok iki kalau kalau nek demit kalau Bu. Allah. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berbicara soal Isra Mi'raj, saya ingin mengupas dari nilai sisi yang berbeda. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat hakikatnya mi, mi, mi. Kalau Isra perjalanan darat Masjidil Haram ilal Masjidil Aq. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Nek perjalanan darat Masjidil Haram Masjidil Aqsa iki dikarani is is is Isra. Paham? Kalau munggah dari Sidratul dari mana? Baitul Maqdis dari Masjidil Haqsa sampai ke Sidratul Muntaha naik ini berarti me me Isra perjalanan darat Mi'rod Isra vertikal hablu hari hablu habluminan habluminan hablu habluminal minallah saya kupas mi'rod saya katakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pedok karo Gusti Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah, oleh-oleh apa? Olah-olahnya apa? Nah, kembali bahwa manusia ternyata Islam yang penting oleh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ketemu sama Allah Isra Mi'raj modon bawa oleh oleh-oleh apa? So berapa waktu? Lima. Awalnya lima puluh dikorting sama Allah sampai menjadi lima. Betul? Sholat berat atau enggak? Hai. Sholat berat enggak saya? Abad agak? abad ya? Nek sholat iku pena musola langgar masjid seluruh muara rejak gak cukup. Gih Mergo sholat angel, masjid hebat, masjid gede, musola abe, neng jamaahnya saitik. Mergo sholat memang a Gini mau betul Wes, bismillah. Ayo. Karena apa? Sampai belum tahu rahasia sholat. Malam hari ini saya tunjukkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang is. Salat mi' berarti awal dewi ketika salat hakikatnya kita sun kepada Allah. Menghadap Allah berhadap-hadapan dengan Allah? Sudahkah pernah kau rasakan sayang? Belum. Hai. awal Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu sebenarnya manusia satu siapa? Suruh mengenal Allah. Kalau Anda mengenal Allah, Anda tidak akan pernah melalaikan siapa yang sampai solatih Oke, itu terlalu dalam. Yang paling enak, saya kasih resep yang paling gampang. Setuju? Mau Anda? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat hakikatnya adalah perjumpaan seorang hamba dengan Allah. Ketika kita salat sebenarnya kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Kita sedang bercengkrama dengan Allah. Kita sedang berangkulan dengan Allah. Kita sedang bermesraan dengan Allah. Tapi alangkah manusia tidak mengetahui itu semua. Karena apa? Sing salat mau lahire jasate ragane paham paham ayo dilanjut kita mengupas rahasia sholat sholat hakikatnya kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah bercengkrama dengan Allah bermesraan dengan Allah Kenapa kamu tidak bisa merasakan kembali bahwa sholatmu hanyalah pada lahiriahmu toh. Kita naikkan satu tingkat sehingga sampai tahu. Halo? Halo? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus kalau dikatakan solat as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat hakikatnya adalah mi'raj. Solat hakikatnya adalah media sarana kita bertemu Allah. Berjumpa Allah. Berarti Allah hadir. Allah hadir. Yang mampu merasakan kehadiran Allah di dalam solatmu. Bukanlah kaki, bukan tangan, bukan batuk, tutup kopeng. Tetapi, tetapi Pernahkah kau sholat dengan hati sayang? Hai, pernahkah kamu sholat dengan hati? Aku khawatir sholatmu hanya dengan gerakan, tak lebih tak kurang kamu olahraga. Halo, tapi hatimu kosong, hatimu suwung, hatimu tidak pernah ada all, all, Allah. Saya boleh tanya, kita kupas tuntas sholat ya? Wasta'inu bisabri wassala Wa innaha la kabiratun illa ala khasi'in. Jadikanlah sabar number one. Nomor satu sabar. Nomor lurus so. Dadekno sabar dan sholat sebagai media sarana untuk apa? Menyelesaikan utang-utangmu, menyelesaikan nakal anakmu, menyelesaikan permasalahan rumah tanggamu, menyelesaikan permasalahan rezekimu. Karena apa? Memang itu yang dikatakan Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kita manusia hidup adalah an insanu mahalul kotok manusia. Menungso gene salah, menungso gene dosa, menungso gene lupa Ketika kita menyadari bahwa hidup adalah penuh berkelimpangan dengan dosa. Masalah semakin banyak, masalah terus bertambah. Kita menunjukkan kedaifan kita, kelemahan kita. Lantas kepada siapa harus kita minta tolong? kecuali hanya kepada Allah. Jadikan sabar dan so untuk menyelesaikan permasalahan hi anak nakal so rezeki seret so panenan iwak neng laut sepi so insya Allah barokah amin Allahumma sing salat ojo mok raganya do lahirnya do jasadnya do tapi harus kita sertakan dengan batiniah atau ha ha hati. Dilanjut. Ada pesawat. Shooting. Dilanjut. Bu. Saya minta tolong satu anak. Siapa sih gak gua anak? Eh? Oh, cancer Come here please. Hmm. Kamu jenengnya siapa? Rizky Yanto. Rizky Yanto. Oke. Okay. Mas Rizky, saya minta tolong malam hari ini aku pengen mengurui mengurui itu, mewarai mewarai itu. maklum gendeng gak pernah sekolah, Bu. Saya ingin kamu saya celuk, gitu. orang sambak cekeli gitu. Ya, oke. Okay. Ingin saya menduduki menuturi ya. Mengasih tahu lah oh, ya goblok nyonge ya. Iya, soal so so sampai nek salat ngadep neng di Sampean salat mengadap mana? Kiblat anak pira? Hei! Kiblat anak pira? Kiblat anak papat. Kiblat papat limo. Pancer. Iku nek wong Jawa. Ya ya. Eleng ya. Eleng ya. Kiblat papat lima. Nah, kok kiblat empat gosia? Iya. Kalau ingin tahu kiblat papat, bayar 40 juta. Antri sepuluh tahun. Lunga ha. Lunga ha. Haji baru tahu. Saya tahun 2007 sudah bambung di sana. Nata sandal. oh, nata sandal orang lu ngakaji. Tahun 2007 saya ziarah ke Mekah, Madinah. Saya baru tahu loh, benar tibanya. Ternyata sholat kiblat itu ada empat. Ah, sampai manggon Indonesia, sampai dengan tani Ka'bah, mulanya sholat tekon madhabmu. Bener? Bener? Seng neng kulane Ka'bah, sholatnya madab di. Lah, Seneng lore Ka'bah sholatnya madep. Sing lore Ka'bah, utaranya Ka'bah sholatnya madhab. seneng ning kidule Ka'bah sholatnya madhab. Pancer tengah-tengahnya Kak. Kak. Inilah ternyata nenek-nenek kita dulu orang-orang waskita semua. Kiblat papat limo pancur. Neng sing gak roh nyocot dhisik iki, Bu. Nggih napa mboten? Sing gak roh ngelokno dhisik ya. Jangan gampang menyacat, jangan gampang mengelokkan. Jangan gampang memaido. Tapi harus diklarifikasi, diklarifikasi dulu. Wangel masih cangkemku ya. Salu ala Nabi Muhammad. Wis kiblat anak piro? Lima. Karena Anda ada di timurnya Ka'bah, makanya sholat itu menghadap kiblat, kiblatnya nengku kulon. lah. ngono Oke, sing madep kiblat ketika sholat itu apa? Aku pengen tahu. Eh, kamu menghadap sana, bro. Wes gini aja, gini aja. Ayo mas kita tunjukkan sholat. Ini penting karena Isra Mi'raj kaitannya dengan ibadah so. Sampai takbir. Allahu Akbar. Oke, okay, sip. Halo? Bu, saya ingin tanya. Sing madep kiblat apa nih? Kok roh? Roto kok gendeng ya? Halo? Sing madep kiblat apa? Sing madep kiblat biar dasar tok, rogone tok, awake to. Loro to, Bro? Boten. Kak loro kok sih? Halo? Ben imbang ya, Bro. Tolong diperhatikan anak-anak. Pak Guru mau menjelaskan soal sholat. Sing madhep kiblat kae ben awakmu tok bae. Ragane tok, jasate tok, lahirnya lahirnya wis, betul? Ini dikatakan diri lahir. Dikatakan diri manusia ada diri lahir, manusia juga punya diri ba. Kalau sudah berbicara batin ya, ketika sampai sholat berhadapan dengan Allah, jasadmu tidak akan bisa merasakan awal sampean gak iso ngrasakno kehadiran Allah, kedekatan Allah, tangan gak iso ngrasakno, sekel gak iso ngrasakno, sirah gak iso ngrasakno. Yang mampu merasakan hanyalah yang mampu merasakan hanyalah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti manusia punya diri lahir menghadap kiblat jasadmu, rogomu, awakmu, Angan-anganmu, batinmu, pikiranmu ketika sholat ayo dipusatkan di dalam di dalam difokuskan di dalam oke okay? halo hai bolehkah aku tanya kepadamu kamu jangan membujuk ia, ya. jangan membelitui ia. Ya. Halo? Ketika kamu sholat, kemanakah angan-angan batin dan pikiranmu saya? Halo? Kemana? Kemana? Betul? Allahu Akbar. Ya Allah. Hatinya segara. Allahu Akbar. Hatinya kelingan iwa hati ini kelingan pasar. Ya betul. Allah Akbar. Allah kaya udan maning pamihane terus kabeh. Halo. Halo betul. Terus hatimu kosong tidak ada Allah. Karena apa? Angan-angan batin dan pikiran ternyata pergi kemana? Mestinya jangan sampai kemana? Kemana fokusnya? di dalam di dalam hati. Bisa diterima? Nomor satu bisa diterima? Nanti sampai rumah dipraktekan sayang ya. Dipraktekan nggih? Oke, yang sholat menghadap kiblat hanya lahirnya tok, badannya tok, awa tok, rogone tok, lahire tok. Ning angen-angen batin lan pikiran ketika sholat fokuskan di dalam ha, di dalam ha bisa diterima? Saya lanjutkan lagi bisa? Boleh? Sampai jam 1 toh? Jam 1 apa jam 2? Oh ya wis, kan saya dobol ya. Uh -uh. Dilanjut. Bismillah ya Allah. Yasir wala tu'asir. Ketika pelajaran sholat soal menghadap, ternyata si menghadap kiblat cuma jasad, awak, lahir, ning batin, angin lan pikiran harus tertanam di dalam ha. Halo. Halo ketika saya menunaikan ibadah haji tahun 2007, saya mendelok, Bu. Mendelok. Mendelok, wih, bahasa Indonesia, Bu. bu. Nah, yo, melihat. Ketika saya oh, oh, waktu sholat di Mekah, macam-macam. Ada yang Allah Akbar. Saya cuma batin, mungkinkah ini jamaah haji dari daerah dingin? Tapi sholatnya kayak wong katisen. Dia punya hujah, saya mengelokkan? Tidak. Saya hanya membatin tok, ya Allah. Tidak ada makna tersirat. Akhirnya saya menemukan lagi Allahu Akbar. Ha, sumpah loh mak pelak ngono ya. aku hanya berbatin dan berpikir ini sholatnya wong wedi kelangan kayaknya ya saya hanya batin mak pelak orang ramas nek ber, begitu saya mendel mendelok begitu saya melihat sholatnya orang tegal bareng nyongel lu Allah Allahu Akbar persis yang dilakukan mas Sholat sing dipegangi apa? Berarti ini kurang ke atas. Celing. Oke? Okay? Apa Bu yang dipegang? Apa yang dipegang? Al-Qur'an Qadim Wahyu minul ya tanpa dinulis Ruas jangan ku ruas tentang cepaki ing jeru ala Nabi Muhammad Ketika saya melihat sholatnya orang Jawa Subhanallah Allahu Akbar Sing dicekeli Sing digondeli Hidup jangan pernah Anda melalaikan hati. Sholat jangan pernah Anda melalaikan hati. Kalbun mukmin baitullah ketika Ka'bah yang kejadikan sarana kiblatmu. Suatu saat kiblat Ka'bah mungkin akan hancur, tapi hatimu tidak akan pernah. Betul? Betul? Bisa diterima? Makanya kalau sholat sing kalau ojo udel. Ojo ngisore udel. Ojo Dokore ini. Deng sing dicekeli, sing dicekeli hati bisa diterima? Bisa diterima? Dilanjut. Om seandainya almarhum Andus tidak meninggal malam hari ini mungkin reuni dengan saya. Ha -ha, karena sering misuh dancu dancuan sama ki Endus. Insyaallah. <laughs> Ya, saya sekali ketemu. Halo? Halo? Dilanjut? Dilanjut? Soal ketika kamu sholat menghadap kiblat sudah jelas toh? Sing madhab kiblat ben awake, jasate, lahire, angan batin dan pikiran tercucu di dalam di dalam saya boleh tanya sayang saya boleh tanya muara reja Sampeyan nek sholat meripatmu melek atau merem. Kurang kompak, melek merem? He pengumuman woro-woro. Woro pengu siapa baik wong wara rejak nek solat matanya melek Ati mer Halo. الله أكبر betul betul الله أكبر betul matanya jelalat nek sholat matanya melek hati memer hati merem hati siang yak nopo Gus hatimu batin apa yang kau lihat dengan syukur. Allahu Akbar. Gajah duduk. Di batin. Di batin. Allahu Akbar. murkanya Allah. Oh. Allahu Akbar baca buku atlas cap mangga BH merek sarung BHS S. S-nya ketinggalan durung disusul nah. Halo. Allahu Akbar. Ya Allah, rukuhnya buka jiwa ini. Ana munti-munti ning kelip-kelip gerlip Mergo mripate mel atine mer atine merem mergo ati membatin apa yang kau lihat dengan ma apa sampean bendina kayak ngono doh, oh oh kamu ketahuan bucu iaku halo betul Sapa wang wara rejane solat beripatnya melek adine merem Allah akbar Kenapa yang ada di hatimu sarung kaca duduk, cap mangga, sarungnya atlas, mestinya hanya Allah, Allah dan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam pira ya? Jam sepuluh. Oh ya wis jam sampean joleh munggah ya. Wis jam sepuluh bae ya. Nah, pokoknya jam sepuluh lewat mundur maning ngono ya. Nah, aja oleh munggah jam jam 10 terus naik ya. Berarti saya sore ya, Bu ya. Kan saya jam sepuluh. Ya wis bismillah. Hei. Setengah sebelas jam 10. Halo? wayai wayai nah, jajal sholawatan Mau? Dangdut. Campur sari. Solawatan bayar Minta lagu apa? Lagu ini terserah ya. Heh? Lah ya sik mikir sik mikir mikir Golekno judul lagu terserah. Halo. Wes dikai apa? Selawat apa? Bil hobi. Bil hobi ya. Iya. Ya wis oke bismillah. Inna Allah ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Dilanjut Dilanjut Semangat Siapa kita? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor satu pelajaran so sing mantep kiblat apanya? Lahiri, awake, angen-angen batin dan pikiran tertuju di dalam ketika sholat yang kau pegang cuman ha betul nek sholat meripati melek ini mer Berarti ya napa bagus Mulai nanti malam dan seterusnya Tolong dibedakan dengan sholatmu mulai engko bengi isak dan seterusnya ayo dibalik nek solat urusannya karo sapa ketika zaman solat, solat urusannya dengan siapa Allah diker diker urusannya dengan siapa Allah Allah mulai nanti malam saya mohon dengan hormat setelah sangat nek sholat kulina no meripate mer neng atine mripate atine iki lho sebener. Halo. Hai. Ini apa? Ini apa Bapak? Roh sampeyan iso ngarani iki rokok mergo barang ke barang ke ketok kenek didelok karo mri Gusti Allah ketok apa Allah kelihatan apa enggak? Allah tidak kelihatan, kamu cari dengan mata melek apa ya betul. Gak nyambung. Gak cukup mana ya mana. Halo? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang gaib lahiriahmu tidak akan bisa menyentuh. Lahiriahmu tidak akan bisa mencari. Apa yang bisa mencari? Ah Allahu Akbar berempat merem mandeng ini dewe, dewe, dewe. Hati melek hati sing yak sih eh, Gus Hati sing melek hati yang bisa merasakan gerakan sholatmu mulai takbir sampai sa, sa Allah Tuma pelan pelan semua dirasakan dengan ha ojo Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah. jangan sayang ya Allahu akbar pelan sing rasanya apa yang merasakan apa? Allahu akbar ya Allah ketika mataku telanjang ketika mataku melek semua kulihat ya Allah tapi saat ini mataku terpejam. Di hatiku hanya ada engkau ya Allah. Takbir ku rasakan. Rukuk pun ku rasakan. Allahu Akbar. Rukuk pelan-pelan. Sing rasa apa? Sing rasa apa nih? Hati. Betul? Betul? Bisa diterima? Bisa ditampak? Bisa nggih? Sami Allahu liman hamidah. Pelan-pelan hati kembali lagi. Mulai akbar sampai salam, hatimu jangan pernah kau biarkan berkelana, wahai saudaraku. Hati jangan sampai dibiarkan berkelak, Tapi teruslah mengikuti, merasakan, menikmati gerakan so. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, ayat-ayat Allah yang kau baca. Ketika lesan membaca Fatihah, membaca ayat-ayat Allah, mata terpejam, Hati merasakan ayat demi ayat yang kau bacakan. Solatmu terasa indah. Solatmu terasa khusyuk. Hakikat solat khusyuk wal khudu adalah solat yang bisa dirasakan dengan ha. Dengan ha. Salu ala Nabi Muhammad. Bisa diterima? Bisa diterima? Mulai besok nanti malam dipraktekan mau? Mau? Bismillah, Bismillah. Dilanjut. Ini pelajaran tentang sholat. Pernah sampean dengerin pengajian mengupas perkara hati? Belum pernah. Astagfirullah. Belum tahu. Ngupas perkara hakikat hati belum pernah. Ya wis iki bismillah. Mudah tapi bisa menerima kan? Nek sholat mripate mer ning atine mel gerakan demi gerakan atine diajak merasakan Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar ayat demi ayat kau rasakan dengan hatimu Bismillahirrahmanirrahim ketika kamu sholat sendirian mufarid sampai dewi moco fatihah fatihah rasakan dengan hatimu rukukmu rasakan dengan hatimu sujudmu rasakan dengan hatimu semua bacaan Quranmu bacaan sholatmu saya minta tolong ayo dirasa nikaro dirasa nikaro halo halo bu Bu, sampai nak sholat jamaah nanti masjid, tanggung sholat masjid sholat langgar, ya. Saya pengen tahu, nek pas sampai yang jadi makmum, sing moco, sing jadi imam kapal Quran telung puluh juz, suarane kepenak, gitu. Allahu Akbar. Gusti Saul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sang imam membaca ayat-ayat dua, dowo angen anganmu neng tindo. Halo, pikiranmu kemana bro? Kemana? Ambiar, betul? Allahu Akbar. Baik sawi ku sapi wisma. ya ada sapi wisma. Anjang ini ayat-ayat ini. Anjang ini. Ya Allah. Geram yang Gen Muhammadan. Rahasianya supaya kamu tidak yang ketika kamu menjadi makmum. Satu. Ketika sampean sholat ambekan apa enggak? Sampean sholat ambekan. Ambekan mlebu bare. mlebu me. Gus supaya sholat saya mengikuti imam tetap khusyuk, tetap fokus, pikiran tidak ambiar, pikiran tidak kemana-mana, caranya gimana Gus? Gawe bopo sunan kali jogo digunakne dikir nafas, tanafas, nufus, anfas, dikir nafas Eh, mlebu metu dito dito dito ditoto mlebu metune ambekan dita ditata mlebune ketika ambekan iki sampean muni apa Bu bareng bareng bareng banter ha di dibisiki kowe Ketika sampean sholat, sampean kan bernafas loh. Sampean ambekan Nari anafasmu kau dikir lu metune kok ha Halo. Halo, halo. Melebune hu metune makanya ha atuh hu al al al hu hu hu hu hu ini macanya tiba bacanya tiba bacanya di hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Matanya tetap terpejam, fokus neng sambil kuping merungokkan Mbah Imam baca Quran, baca ayat-ayat Allah, nafasmu ditata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, bisa diterima? Saya yakin sholatmu akan berbeda sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, teruslah belajar untuk menuju yang lebih baik. Allahumma Allahumma hu hu hu zikrullah zikirna ayo dipraktekkan ayo nih ya nih deh. sampean pura-pura sampean jadi mak aku jadi i, imam sampean mripate mer mandeng a Aku mau maca ayatnya Allah sama dikir Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah Di batin ya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mocanya aja banter-banter Macanya di batin Kok hu Allah, hu Allah Bu Allah. <laughs> Gampai. Halo. Bacanya di batin. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Bisa diterima? Bisa dirasakan? Subhanallah. Yasir walatu asir, Mudah-mudahan Allah akan membimbing kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang dikatakan sholat dohiron wa batinan sholat. Lahir takbir, batin takbir. Lahir ruko, atimu ruko. Lahir sujud, batin kita sujud. Inilah yang dikatakan dan dihendaki oleh Allah. Ojo mau sholat rogon itu, sholat awak itu, nyedin jengking itu, kau oleh apa-apa. Halo? Salam ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Terus bismillah. Saya tadi dari sambutan tadi ada sesuatu yang saya dengarkan bahwa dengan adanya momentum Rejabiah Isra Mi'raj mudah-mudahan muara reja orang-orang menjadi orang yang beriman bertakwa masyarakatnya guyup lan ru guyup lan ru saya minta tolong Masjid Al Musta saya ingin tanya, tolong dijawab yang keras saya ya. Masjid itu nih uang elek ta uang uang Oh. Halo. Masjid nih uang elek tawang uang apik? Hei, eh, bolo-boloku bajingan, preman, main, mendem, modok, dadu, togel. Sampeyan aja pisan-pisan lebu langgar masjid gue uang elek elek kabeh. Syukur. Halo. Langgar masjid musola gone wong wong apik apik. Kalau jawabannya sampean sing kok wong syariat, sampean diacungi jempol. Betul. Memang langgar masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sampean diacungi jempol. Nek sing kok gendeng salah. Langgar masjid musola gone wong elek wong apik, wong elek ben dadi wong wong sing adoh karo Allah ben cedhek karo Gusti Orang yang lalai lupa dengan Allah biar ingat kepada Allah. Nek muara reja langgar masjid musola ngene wong elek tawang ape ape di sini yang ada grup-grupan. uang ape numpuk uang ape ngejutan tok, uang warungan warungan tok, uang mendem mendem tok, mabuk mabuk tok. Lah nek carane ngene diskriminasi kapan muara reja bisa rukun? Betul? Betul? Ayo kita hilangkan sekatan ini. suar rokok padha ngerti ngertine. Sing penting reja ayo sing ru. Sing ru. Paham? Paham? Makanya ayo saudara-saudara saya pemuda-pemuda, mungkin Anda masih suka mabok suka main. Main apa main gini ya? Eh? Wes, saudara saya pemuda-pemuda Muara Reja, mungkin Anda masih suka mabok, suka mendem, suka main, gendeng orang urus. Yang saya minta, saatnya sholat ayo, saatnya ngaji ayo, saatnya kita tahlil ayo, saatnya kita sholawat ayo. Boleh enggak? Boleh enggak? Luar biasa. Boleh enggak? pagi mendem. Pagi mabuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. bu ambilin ruku, Eh, Pak, Bu, ambilin kopiah, ambilin sarung. Mau kemana? Sholat jamaah. Boleh Berarti dilakoni ya, nak ya. Dilakoni ya. Sore sore main, bang adu pitik. Adu pitik. Eh? Sambung ayam, adalah sambung ayam bis bisa mawa cara sore sambung ayam subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Mas titip taruhan saya mas saya mau kemana aku tak sholat jamaah dulu boleh ya? dilakukan ya dilakukan ya loh oleh takkan naik ini apa untuk kabar dadu? Kopiok? Main kopiok? Ya, main kopiok ya dadu ya. Kopiok sore main, Sebelah main ada musola. Allah Akbar, Allah Akbar. Mas titip totohan saya, titip taruhan saya. Kemana? Saya tak sholat dulu. Boleh tak? Besok dilakukan. Ya. Ojo mau mabuk. Dok, ojo mau kopiok. Dok, ojo mau sambung ayam. Dok, wayah sholat ayo. Wayah ngaji ayo. Wayah ya wae dewi sholawat ayo. Fama ya'mal miskola dzaratin khairi yarah, wa may ya'mal miskala dzaratin syarri Ketika Anda mabuk, Anda melakukan sesuatu yang jelek, malaikat menulis surat Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai sholat, sholatmu elek apa? Baik atau jelek? Ditulis nama betul? Ditulis atau tidak? Nek gak ditulis malaikat tak labrak itu. Perbuatan jelek sekecil apapun tidak lepas dari jeratan malaikat ditulis. Tidak ada perbuatan baik sekecil apapun. Semua ditulis dengan Allah. Mana kok manusia mercumah-mercumahkan? Percuma kon sholat, mari sholat main. Percuma, mari sholat sambung ayam. Jangan. Jangan ada kalimat kata-kata seperti ini lebih-lebih ini dari tokoh agama pemuda. Jangan. Justru adanya orang jelek, ayo kita rangkul. Adanya orang jelek, ayo kita cintai, kita kasihi, kita dekati, kita bimbing. Makanya saya belum mau dipanggil kiai. Saya lebih senang dengan Gus. Gus, gendeng-gendeng kumpulan bareng preman bajingan pantas enggak? Pantas. Gendeng kumpul dengan orang penjudi pantas enggak? Pantas gendeng kumpul dengan orang sambung ayam pantas enggak? Pantas karena mereka juga makhluk Allah, mereka hamba Allah, mereka adalah umat Muhammad. Kenapa saya harus mencaci? Suarga saya belum tentu. Halo, betul, betul. Ketika kamu menjadi orang baik, kamu kumpulan dengan orang baik, itu biasa. Woi, halo, sampai wong apek kumpul wong biasa. Tapi nak wong apek, gelem kumpul wong elek luar Jadilah hidup yang luar biasa. Oke? Okay? Dilanjut. Terus, ya Allah, saya terkadang merasa prihatin dengan nasib generasi-generasi muda. Makanya yang saya openi, yang saya bimbing, yang saya rangkul itu adalah mereka-mereka bajingan, preman, semuanya. Saya rangkul. Saya kasihan mereka juga punya masa depan. Tidak ada masa sempurna di muka bumi, betul? Gini, Muhammad. Saya elek-elek menungso tetap anak sebab onot api sa api api menungso saya tetap ono elek kenapa lesan diciptakan Allah tidak untuk menghujat menggunjing mengelokkan memaitu menyocot menggunem oh, oh. halo betul apa enggak salamatul insan min khibdi lisan Bejo cilokone menungso kumantung marang lesane. Selamat celaka dan tidak celaka manusia sejauh mana mereka bisa menjaga lesannya. Gitu Bapak betul? Kalau kamu ingin menjadi orang terhormat, hormatilah orang lain. Kalau kamu minta diajani wong, ajenono wong liya. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sing ru, sing ru, jangan grup grupah. Sekarang kan model grup grupah. Betul enggak? Niatnya pengajian enggak pengajian pamer baju. Halo. Sing ayu-ayu melumpuk wong ayu-ayu toh. Semua elek-elek nyisih wong elek-elek toh. Ya Allah. Dan nek carane ngene reja suruh rukun sok kapan? Kesengmu tidak jadi tolak ukur. Bajumu satu juta, bajumu dua juta, kerudungmu lima ratus ribu. Tidak ada artinya di hadapan Allah kalah dengan yang 10 ribu untuk so betul teruslah kamu meniti jalan Allah teruslah kalian berjalan di atas jalan-jalan yang telah diridhoi Allah Subhanahu Hai Hai Aku boleh nganggur itu Saya boleh nganggur ya Ya Allah Oh ini wayuhnya ngaji Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Setiap manusia punya kelebihan dan keku Betul Betul Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana? Sampai mana tadi ngaji? Sejelek-jelek manusia masih punya harapan untuk menjadi orang baik. Sebaik-baik manusia ada kalanya terpeleset mereka melakukan kejelek. Ayo Allah menciptakan lisan bukan untuk menghujat, Allah menciptakan lisan bukan untuk saling menghina, mencaci, tapi lisanmu akan menjadikan kamu surga ketika kamu mampu menjaga le menjaga le salamatul insan min khiddi lisan jadilah kalian orang yang pandai menjaga lisan fal yakul khairan alias liyasmut tatkala kamu berbicara hanya menyakiti orang ketika kamu berbicara hanya membuat kecewa orang sakit hatinya orang alias mud lebih baik kamu jangan berbicara yang macam-macam lebih baik ayo dik dik dik dik Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. As-salatu lidzikri kembali pada satu tatanan salat. As-salatu lidzikri. Apa rek? Kucing. Kucing mangrungak nang ngaji, biari. Halo. As-salatu lidzikri. Salat hakikatnya adalah di Salat hakikatnya di. Zikir maknanya mengingat Allah kenapa? Ketika kamu sholat, Allah kau lalaikan. Justru sawahmu yang kau ingat. Justru tambakmu yang ada di hatimu. Justru sawahmu. Justru pekerjaanmu. Justru kantormu yang ada di dalam hati. Mestinya di dalam hati hanyalah Al, Karena sholat hakikatnya adalah ingat kepada Al. Namun wis ngerti Allah tambah belum? Astagfirullahaladzim. Kamu belum tahu Gusti Allah kamu sholatmu pengen khusyuk berarti syaratnya meripati ning atini subhanallah langsung nangkep luar biasa tepuk tangan Insya Allah yakin tidur sampai pagi. Ya benda. Karena jawabannya insya. Tapi kalau orang Jawa nek Jawa niat. Innamal a'malu niat. Niat adalah sesuatu yang baik, berpaha. Nah, jangan lupa nanti malam sholat. Ya, Iyanya niat kok. Kalau kau sampai tidur sampai pagi, alhamdulillah sudah dapat pahala dari ini. Makanya kalau urusan dengan Allah, insya Allah dibuang. Kalau iya, Iya, kalau enggak, enggak. Ijanya sampean sudah bagian dari ini. niat. Kalau sesama manusia, yuk jangan lupa besok mampir ya, insya Allah. Enggak usah diharap teman-teman dok, kak mampir. Dia napa betul? Mereka insya, insya, insya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa beliau, dengan hadis beliau mengatakan, jika manusia sholatnya baik, amalnya akan jadi. Jika manusia sholatnya rusak, amalnya menjadi. Halo? Di dunia harapan saya seperti itu. Ketika kita sholat, al-ibadah, al-sholat, harapannya sholat, sampai roh lagu Mbah Sunan Kalijaga, negara anak lerilir, lerilir anak, masa, apal KB, apal, Jangan kanggo Baso, kanggo Baso. ini hakikat sholat pembersihan jiwa membersihkan hati basunan kali Joko walining tanah Jowo nggih Putra Bupati Tuban Welang Tekto lewat CM-nya mengingatkan kepada manusia hakikat sholat basuh dodo. Sementara di dalam bahasa Basunan Kalijogo memakai kalimat sindiran. cahangon Kita ini adalah penggembala-penggembala. Gini bapak betul? Tugasnya cahangon apa? Menek, blim, blimbingnya lindingnya anak pira? Anak pira? Lima. Huruf Islam ada berapa? Sholat ada berapa? Huruf Islam. Islam ada berapa? Nomor satu. Nomor satu. Nomor dua. Nomor satu I. Nomor dua. Eh, nomor tiga. Nomor empat. Nomor lima. Inya apa? Inya apa? Isa. S-nya Elif. Anya. Anya. Emin. Hei, wong M kok maghrib, M itu tidak boleh sholat. Kan bener toh? Bener toh? M e nggak boleh sholat. Sing boleh orang lah Islam Isa subuh luhur asar maghrib Limbang linengnya limo ini menggambarkan adanya rukun Islam lima solat lima hakikat solat basuh dodo artinya solat penyucian jiwa solat membersihkan hati makanya kalau solat bisa membersihkan hatimu insya Allah nengkana kilo kalbun mukmin betullah hatinya orang Islam mukmin laki dan perempuan Hakikatnya adalah di mana Allah ada di dalam diri kalian. Halo? Allah hanya ada di dalam ha. Di dalam ha. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya teruslah sholat. Perjuanganmu di dalam sholat untuk mendapatkan ketentraman, kedamaian jiwa, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Nek sholatmu kena buat rasa. Nah, hati ne ape, uripe ayam, sholatnya tentram. Insya Allah bakal Betul? Bisa diterima? Woi, bisa diterima? Oke, okay. solawat, solawat, biar gak ngantuk saya. Oke, okay, Bismillah. wahai iya, iya, Mas, tiga apa Mas? solawat, solawat, solawat, eh? Leri, ler. Sik, ngene, ngene, Mas awak Dewi ini ngaji di Muara. Orang Muara Rejeki mayoritas Nahdlatul N sing ngaji, sing solawatan, istighosah, sing manakib, sing tahlilan, ziarah kubur, sing mabuk, sing mabuk, sing sambung ayam, sing obyok komplit. Ha, iya. Loh, pagi mabuk Allahu akbar Allahu akbar. Malam melo sholawatan ya Nabi. Loh, ya Allah wong NU ki ya ya. isu mabuk bengi sholawatan N NU subhanallah. Komplit <laughs> ya Allah. Wis itu jatah saya, itu giliran saya. Sing noto wong elek-elek itu jatah saya. Bagian saya sing noto wong elek-elek. Aku kumpul wong apik malah bingung, Duk. Gak ono manfaate. Khairun nas anfahum udah Urip sebisan sing iso migunani kanggo wong liya. Artinya ilmu akan lebih manfaat ketika kita mendamukan seseorang yang mereka duduk wong pandai, wong pintar ku ngerasa niki pegel kula. Halo. Angkai wong pinter minteri. Yen mboten Nek wong Jawa dadi wong sing ngerti, nek wong pinter manggone akal otak pikiran, nek wong ngerti manggone nang jero. Nah, iki lho bedanya. Halo. Diajeng sayang. Izinkan aku mimik dulu ya. Ha-ha. Kamu jangan mendelok ya. Iya. Tadi minta sholawat ya. Lagunya apa? Leri-leri. Halo? Oh, sorry. DKI Jalal Waton. Eh? Maris Banser. Oh iya, Maris Banser. Banser ini. Ayo Banser kumpul. Berdiri. Berdiri, Banser, berdiri. Ayo, Banser. Tidak apa-apa sama teman-teman. cik no. Buat Banser yang berada di belakang, mohon berkumpul. Nah, teman-teman. Ini lagunya di Jalal Maton ke Mas Banser ya. Iya. Ya luar biasa. Ya, mana lagi Itu masih banyak. jalan, masih jalan. Masih jalan dari belakang. Oh ya, ayo, Dan Melayu. Banser oe. Jotos sing gini wengko. Ini banon-banon Nahdlatul Ulama luar biasa. Oke. Okay. Mas, saya minta wirelessnya satu. Mas, mas, itu diambil mas. Yang kencang, kencang. Baiklah hadirin wal hadirat, berdeserat, ini kita saatnya merungokkan. lag eh? Oh, ya. Mars Banser, eh apa ya lewaton dulu, baru Mars Banser ya. Oke, okay, nah anu sing iso menirukan ya. Iya. Oke, okay, bismillah. Berdiri eh, ndak? Berdiri. Nggih. Oh, ben ilang ngantuk eh berdiri. Iya. Sip luar biasa. Ayo. Monggo. Berdiri semuanya. Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk nggih. Nggih. Intro dua kali nanti ya. Menggenggam semuanya tangannya. Biar semangat. Yuk, monggo. Ya Allah, luar Airku Cintaku dalam imanku Jangan halangkan hatiku Bangkitlah hai bangsaku Pusaka hati wahai tanah airku Cintaku dalam imanku diriku Engkau panggil aku. lagu Mars Banser. Oke? Okay? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Okay. Dua ketukan. Ayo. Dua ketukannya. Dua ketukan. Saya izinkan ibu, izinkan kami pergi berdua di bawah kiwaran bendera itu. Majulah, ayo maju serba serbu. Satu, kembali pulang. Selalu kita yang Subhanallah. Seolah-olah kita baru laga arep mulai ngaji mana ya. uh -uh, wis, berarti ki suwi iki ngaji Duh, iki malam minggu dah. Wah, tepak iki wis sip malam minggu. Sampai pagi ya. Oke, okay. Kediri sini cuma dua jam kok, Dok. Kali empat. <laughs> ya Allah. Ya Allah, saya mengajak bahkan Nahdlatul Ulama merja terus banon-banom Nahdlatul Ulama terus merapatkan barisan. Indonesia hancur, Indonesia runtuh kalau tidak ada Nahdlatul kalau tidak ada Nahdlatul Nggih napa mboten? Negara asing tidak takut dengan Indonesia. Negara asing tidak takut dengan Indonesia. Yang mereka takuti adalah Nahdlatul. Selama Nahdlatul Ulama berdiri tegak di NKRI, Orang asing yang ingin menguasai Indonesia minggat tidak akan pernah berani. Nahdlatul Nahdlatul kita perlu waspada kebesaran Nahdlatul Ulama. Penduduk di Indonesia Islamnya penduduk Indonesia berapa? 260 260 warga Nahdlatul Ulama mendominasi jumlahnya 150 150 luar biasa. Sementara kalau berbicara organisasi Islam di Indonesia tidak hanya NU, ada saudara tua Muhammadiyah, ada saudara muda LDII, mungkin ada MTA, mungkin ada FPI, mungkin ada ada Oh, oh banyak itu. Halo, guys, apa betul? Semua organisasi ingin mendulang suara. Semua organisasi ingin jumlah mereka terus bertambah. Siapa yang digerogoti? Siapa yang digerogoti? nah Nahdlatul. Mereka selalu berpikir positif ke depan. Ora kenek bapak eka popo, orang kenek ma eka popo. Sing penting besok kenek anak, anak, anak ke bapak eh ahli tahlil, bapak ahli sholawat. Ada kalanya kita dan anak sudah tidak mau tahlil, sudah tidak mau sholawat. Makanya orang tua warga Nahdlatul Ulama harus hati, harus hati. Gini, Makanya saya mengajak semua saudara-saudara saya yang ada di wilayah Muara Reja, Nahdlatul Ulama harus tetap berdiri kokoh. Amaliyah Nahdlatul Ulama adalah amaliyah yang sangat disenangi kalau Gusti Gusti, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, aku punya cerita. Mau dengerin? Ada cerita, mau dengerin? Bismillah. Telur-telur, maulah. Instrumennya maulah. Biola nih. Eh? Wah, ada ada yang sih. Bismillah. Saudaraku, ada segelintir cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah dari sebuah cerita. Suatu ketika, Pak Kiai memiliki sahabat. Seorang Kiai memiliki sahabat. Sahabat ketika mereka berjuang mendirikan jamaah Sahabat ketika mereka berjuang di jalan Allah. Suatu ketika, sahabat seorang kiai ini terjatuh, lunglai sakit. Terbaring lemah di rumah sakit. Sang kiai pada akhirnya mengajak beberapa santri untuk menyambangi mereka datang ke rumah sakit. Pada akhirnya, sang kiai bersama beberapa santrinya masuk ke rumah sakit menjenguk saudara seperjuangan tatkala masih sehat. Saudaraku, ketika sang kiai masuk di dalam rumah sakit, sahabat mereka yang terbaring lunglai, kemudian memanggil sang kiai, kiai, kemarilah, aku rindu kepadamu. Spontan kiai dipeluk sama sahabat yang lagi sakit. Apa kata sahabat? Ya kiai, kalau saya suatu saat tidak ada di sorga, siapa yang mencari saya? Dan siapa yang akan mengajak saya ke sorganya Allah? Setelah sang kiai mendapat pertanyaan dari sahabat seperjuangan, sang kiai kembali meneteskan air mata. Seraya sang kiai pun kembali mengatakan hal yang sama. Wahai sahabat, demikian hanya aku jika dosa suatu saat aku tidak ada di surganya Allah, siapa yang mencari saya dan siapa yang akan mengajak saya ke surganya Allah? Saudaraku, sekelumit cinta ini sebenarnya dia ambil dari sebuah kisah sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala penghuni surga tatkala penghuni surga sama Allah sudah dimasukkan ke surganya Allah ketika semua penghuni surga sudah merasakan nikmatnya surganya Allah mereka penghuni-penghuni surga bisa melihat sekelilingnya suatu ketika seorang kiai mungkin di surga seorang ulama sudah mendapatkan surga sang kiai bertanya kepada Allah ya Allah kemanakah teman seperjuangan yang dulu pernah sholat jamaah Dulu pernah sotako bareng. Dulu pernah ibadah. Pernah istighosah. Pernah solawat. Pernah sholat jamaah. Pernah takziah. Pernah berjuang di jalan Allah. Di mana ya Allah? Mereka kok tidak nampak di surga? Mereka kok tidak ada dengan saya? Di mana ya Allah? Apa kata Allah? Wahai ulama. Wahai kiai. Silahkan kamu masukkan neraka. Carilah sahabat-sahabatmu yang dulu seperjuangan di dunia dengan kamu, yang dulu pernah merintis perjuangan, merintis perjuangan agama, carilah di neraka, angkatlah iman mereka, sekalipun sebesar biji zarah. Allah pada akhirnya mengatakan seperti itu. Inilah saudara. Di dalam hidup budaya Nahdlatul Ulama memiliki tradisi yang mampu mengajak kita ke surganya Allah bukan temanmu sesama bisnis, bukan temanmu sesama pengusaha, bukan temanmu yang hanya berbicara orientasi dunia. Ketika mereka meninggal, mereka tidak mampu menggayuh, ke surga. Ketika mereka meninggal, tidak mampu mengajakmu di surganya Allah. Untuk itu, ayo saudaraku, cintailah ulama, cintailah kiai, cintailah ustaz, cintailah ustazah, Cintailah orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah. Karena inilah yang kelak akan menggandeng kita di surganya Allah. Dengan catatan ulama yang peduli kiai. Ulama kiai yang peduli sama umat. Yang mencintai umat. Yang dicintai umat. Bukan kiai yang jual mahal. Bukan kiai yang sok. Bukan kiai angkor. Kita wajib hormat. Kita wajib tandem. Kita wajib tunduk. Sallu ala Nabi Muhammad. صلوا على نبي محمد صلوا على نبي محمد paham sapa sing ngajak besok ning swarga sapa ula kiai cintailah ulama cintailah kiai selama mereka cinta kepada umat karena inilah yang akan menggandeng besok surga ayo gondelan cupai ulama ayo gondelan cupai kiai ayo nundut swarga karena beliaulah orang kecintaan Allah Subhanahu Teruslah hidup kamu mencintai ulama, teruslah hidup kamu mencintai kiai. Saya betul-betul terpesona ketika saya memoco memaca tulisan siapa beliau? Habib Lutfi. Habib Lutfi Pekalongan. Inilah satu-satunya habaib yang ada di Indonesia. Yang dua ini Sabto, Pandito Ratu. Beliau adalah seorang habaib yang menjadi cagae eh, tanah Jawa. Kebesaran saya bukan karena siapa. Kebesaran saya karena tawaduk saya kepada guru-guru. Kepada kiai-kiai saya. Halo? Halo? Sing sayang karo kiai untuk ya. Sayang dengan ulama ya. Selama mereka mencintai kamu, selama mereka menyayangi kamu, mereka inilah yang akan kelak menggandeng kamu di surganya Allah Subhanahu. Om jam piro iki, Jam 11. Yo, jam 10. Ya alhamdulillah sore ya, jam 10. Malam Minggu ya. Gendeng gak ngerti jam makanya tanya. Enggak apa-apa ya, dilanjut nggih. Salam Nabi Muhammad. Tak no, gak ono sing belet nguyuh. Eh, kamu jangan ketawa. Lah wong wedok semene belet nguyuh gak kuat ngempet, mulai sapa sing ngrungakna gendeng. Halo. Amin Allahumma. Ora nek sing belet nguyuh. Amin Allahumma. Sayang, Bu, sapa wong muara reja yang tidak ingin meninggal ngajung? Hei! Orang muara reja yang tidak ingin mati, semua ngacu. Loh, semua mati. Ya Allah, sudah punya bekal? Sudah punya sangu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hei, halo. Perjalanan umur kita tinggal berapa lama lagi tuh sayang? Kenapa kamu gak punya sangu? Halo? Apa sing dikawe sangu? Ilmu, amal, anak, Ilmu amal anak so Ilmu teruslah kamu mencari ulama, kiai terus majelis taklim, majelis dikir datangi terus. Halo? Untuk oleh sa sanggup nek awake dhewe mak. Nggih napa mboten? Anak terus. Tadi Mararja sudah ada pondok pesantren anak-anakmu pondokno sekolah agama terus nah datul Ulama terus berpikir ke depan supaya generasi-generasi nah datul Ulama memiliki tek ilmu, teknologi dan pengetahuan yang sangat handal. Makanya anakmu pondokno, anakmu sekolah no agama supaya orang tua besok gak menyesal. Dunia kamu tidak akan menyesal, tapi ketika kamu dipanggil Allah, kamu akan mampu merasakan. Halo. Halo. Ayo urip golek sa sangu, harta, benda, dunia, pangkat, derajat, mati, digawa agak Heh? Ya Allah, gak digawa. Astagfirullahaladzim. Bu, harta benda ditinggal anak mobil tambak perahu kamu cinta nggak sih sama hartamu Halo, kamu cinta hartamu enggak toh? Loh, sampean cinta hartamu atau tidak? Kalau enggak cinta kenapa kamu beli? Kamu beli karena kamu cinta. Betul enggak? Bawalah cinta itu sampai ma. Kalau kamu mati, hartamu enggak kau bawa mati, berarti kamu tidak mencintai hartamu. Hei, Loh? Loh? Mobil digawa Perahu, rumah, tambak, gawangan. Ya Allah, sampean ke pasar, sampean ke toko. Halo, Bu, beli minyak, beli sabun, pasta gigi, beli sampo. Sampean dui, sampean gua mulai pokok. Loh kenapa enggak kamu tinggal? Halo, kamu ke pasar beli sayuran, berambang bawang, lombok, teri, mira, mirica, kabeh, kamu bayar, kamu bawa pulang enggak? Lah kenapa gak mau tinggal lain? Kenapa kok kamu bawa pulang? Loh, karena kamu bayar. Mobil yang beli siapa? Duitmu toh? Rumah yang beli siapa? Yang bangun? Lah iya. Mati dibawa enggak? Bawaan. Loh ya apa sih? Halo, halo. Ini loh kurban syariat bloko ini. Duh, kamu punya anak kerja di Kalimantan. Mobil punya, sepeda motor punya, TV, kulkas, mesin cuci, lemari, sepatu, semua komplit. Begitu kontrak di Kalimantan, kembali neng Tegal. Barang dari Kalimantan iso nyampe Tegal napa betul. Bisa atau ndak? Syaratnya diapakno. Diapakan? Ayo dipaket nih. Hartamu ayo dipaket. Paham? Mobil dibawa enggak? bawaan sing dibawa apa amalimu, amalimu nggih napa mboten sama halnya Pak tetangga kita sakit Bu mobil keluarin bensin solar penuh sopir panggil Bu antar kita ke rumah sakit Insya Allah ketika Anda meninggal amalnya mobil yang tiba itu kok semua orang pada kumpul kenapa sih? Mau dengerin pengajian Gus Deng, Pak, mobil semua keluarin, truk keluarin, bus keluarin, solar, bensin full. Semua diangkut. Kebetulan yang punya meninggal. Insya Allah amalnya mobil dibawa sing dibawa amale duduk mobile. Mangga, paham? Paham? Berarti kalau mati dibawa Anda dipaket, dipaket, Pondok pesantren tempat kita memaketkan. Masjid musola tempat kita memaketkan. Kaum apa fakir miskin yatim piatu tempat kita memaketkan harta-harta kita supaya kelak kita mati harta kita bah. Paham anak-anak? Berarti nek mati harta bondo dunia dibawa ndak? Pinter. Iman eh, iman wong sudah dibeli kok enggak dibawa, ya ndak? Sing digawa amal, amal kita paketkan semua, paham ya? Halo? Kulun nafsin da'ikatul maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami ma. Hanya pilihan su'ul khotimah atau khusnul khotimah. Hai? Halo? Sing pilih khusnul khotimah apa su'ul khotimah? Khusnul khotimah. Sudah tahu resepnya? Belum. Astagfirullahaladzim. Resepnya Khusnul Khotimah belum tahu. Ya Allah, wis kene ayo rahasia rahasiane Khusnul Khotimah. Seandainya kamu dengerin pengajian Pak Kiai berdoa, mudah-mudahan kalau kita meninggal Khusnul Khotimah. Kurang kompak kalau mati muga-muga Khusnul Khotimah. Amin mudok ndak cukup. Paham? Amin mudok ndak cukup untuk kamu mencapai prestasi Khusnul Khotimah. Ya apa caranya Husnul Khotimah? Gus. Gus Dur dawuh. Gus. Gus. Gus Dur. Siapa Gus Dur? Putrane putune Mbah Hasim. Gini apa betul? Pendiri Nahdlatul Presiden keempat R lewat si Irfan Pawaton. Halo? Kalawan Allah 70 tahun siapa? 70 tahun? Mbahnya sudah tadi. Ada lagi? Umur 70 tahun? Ibu 70 tahun? Berapa bu? 75. Dungane mandi. Enten sing pitung puluh. Niku sinten niku? Sing buri bundi, Ibu. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Kuncine khusnul khatimah apa? Zik. Zik. Zik. Tolong dijawab bareng Kunci Kuncine khusnul khatimah zik. Ya ayuhalladzina amanut kurullaha zikan kasiro. Nek kabeh orang marja pengen khusnul khatimah, Jangan hanya percaya dengan doa tanpa ada ikhtiar dari kita. Betul? Gitu, betul. Banjaba penting banjero ya. Anak banjaba gak ono banjero gak iso mla. Anak banjero gak ono banjobo ya ora iso. Banjero doamu banjaba ikhtiarmu kan begitu toh? Gitu, betul? Tidak bisa kiai sepuluh jajan doakan khusnul khotimah. Belum tentu bisa. Mereka apa? Kuncinya khusnul khotimah hanyalah zik, zik, zikir. Ingat kepada Allah. Kapanpun dan pun. Makanya Gus Dur mengatakan kalawan Allah kang baha suci. Kudu rangkulan Allah ayo dirangkul. Allah jangan kau gandeng. Ketika engkau menggandeng seorang anak, lepas dari gandenganmu, anak akan hilang. Tapi ketika anak kau rangkul, anak kau gendong, anak kau peluk, anak akan selalu ada di dalam pelukanmu. Begitu halnya dengan Allah. Ketika Allah hanya kau gandeng, begitu lepas dari gandenganmu, hatimu kosong, tidak ada Allah. Tapi Allah rangkul. Allah ayo kita rangkul. Allah kita peluk. Allah kita apa? Peluk, rangkul, kita kebek. Oh, iya. Nah, kepi. Nah, anti kepi ya. Nah, i, awak itu ngaji neng tegal ya. Bisa mawacara pada ya. Nah, halo. Nek kiri kan basa Jawa, basa Jawa Timur. Nek kiri kiri kuwi awakmu kuwi lho kiri. Aku kan bapak kiri. Ya kiri, aku bapak ya asu nih. <laughs> Loh, gak masalah asu ahli sunnah wal jamaah. Asu ahli swargo asu ahli syukur, alhamdulillah. Sampean mau? Gak berani ya. <laughs> Salu ala Nabi Muhammad. Kuncinya khusnul khatimah, zikrullah atau dik, dik, zikir. Kapanpun dan bima sudah terbiasa? Belum. Halo? Mulai malam ini dikulinakan ye. Mulai malam hari ini dibiasakan ye. Khusnul khotimah berangkat dari sebuah kebiasaan. Tanpa kebiasaan tidak akan bisa. Apa? Zik. Kamu tadi dari rumah ke sini jalan atau naik sepeda? Berapa ratus langkah? Ada yang seratus langkah? Ada yang dua ratus? Ada yang tiga ratus? Ada yang lima puluh langkah? Aku ingin tanya, langkahmu dari rumah ke sini ada dikir enggak? Ada pikir enggak? Mulai malam ini bismillah ya Allah. Mudah-mudahan mancep dengan ini sampean kabeh. Pulang dari sini biasakan di, Selangkah demi langkah hanya Allah yang ada di dalam hak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bayar? Bayar? Bayar? Enggak kan? Berat? Enggak kan? Allah, Allah, Allah, Allah. Seratus langkah kamu ke rumah, seratus kali kamu berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Dua ratus jangkah kamu dari sini ke rumah, dua ratus kali kamu zikir kepada Allah. Bisa diterima? Dilakukan? Dibiasakan. Nek pengen khusnu khotimah, hanya ini kuncinya, selainnya nggak bisa. Doa tidak bisa 100% diandalkan. Halo? kebiasa kebiasa pulang sampai rumah halo pulang sampai rumah tasbih sing ana ning jendelane klambi ya dicukuk duncane nang tempat tidur sret mapan turu tasbeh dicekel Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampai mata terlelap bisa bisa beratkah bayar dibiasakan sambil tidur pegang tasbih Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampai sampai nanti bangun tidur sampai terus kemana bangun tidur sampai nanti di duduk kamar jangan pernah kau kosongkan langkahmu dari tidur sampai kamar mandimu apa selangkah demi selangkah hatimu hanya ada Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampai depan kamar mandi Allah ditaruh dulu, tidak boleh diajak kencing dulu. Enggak was was was Allah Allah Allah. Allah. Gak boleh ya. Halo. Halo. Halo. Paham? Au. Keluar dari kamar mandi. Apa? Keluar dari kamar mandi nang pawon setiap geni. Yen iya, pamenten. Nang pawon urusan kompor. Langkah demi langkah Allah, Allah, Allah, Allah. Ngonceki berambang Allah, Allah, Allah. Ngulek bumbu, Allah, Allah, Allah, Allah. Nyuci piring, Allah, Allah, Allah. Nyapu-nyapu, Allah, Allah, Allah, Allah. Ngepel, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bisa diterima? Bisa diterima? Sakit diterima? Nek sampen wes kulino. Ingat, Husnul khatimah yang pegang Israel. Betul apa enggak? Husnul khatimah belum tentu di masjid. Belum husnul khatimah belum tentu di musola, di tempat pengajian. Kuncinya tergantung Israel. Ada kalanya husnul khatimah di warung Tegal. Ada kalanya husnul khatimah di tempat-tempat karaoke. Ada kalanya husnul di manapun Anda berada. Tergantung Israel mengambil nyawa kita. Betul? Tapi kalau kamu sudah terbiasa dikir, Bu, apa? Saya mau ke warung dulu, Bu. Oke, Pak, pelan-pelan. Jangan lupa pesannya gendeng apa? Sudah terbiasa, Bu. Setiap langkah hanya Allah di dalam hatiku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Neng warteg mesen kopi, Mas kopi. Begitu kopi belum diminum jantungnya umat. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Husnul khotimah diwar. Husnul khotimah diwar. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Paham? Khusnul khotimah tergantung Israel di mana mencabut kita. Di kendaraan ada Israel, di rumah ada Israel, kamar mandi ada Israel. Tapi kalau kamu sudah terbiasa zikir kepada Allah, kapanpun aku yakin khusnul khotimah akan mudah tercapai. Dengan satu catatan, Allah, Allah, Allah. Halo, halo. Kamu sama Allah cinta enggak sih? kamu telah bohong kepada saya. Aku tahu bahwa Allah tidak ada di dalam hatimu setiap saat sayang. Harapanku mulai malam hari ini dan seterusnya di hatimu akan ada Allah. Amin. Allahumma sing nukulne tanduran sing iwak sing bendino mbok golek induk kali sing gawe sing nguripi nggih napa mboten begitu cintanya Allah kepada kita timbal baliknya sudahkah kita mencintai Allah kamu sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena kamu tidak punya rasa cinta. <laughs> Halo. Sholatmu karena menggugurkan kewa. Belum cinta. Bisa membedakan? Sampai menggugurkan kewajiban. Sampai sholat. Belum tentu sampai cinta kepada Allah. Tapi kalau kamu cinta kepada Allah. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Kamu sholat karena aku cinta kepada Allah. Aku sotakoh karena aku cinta kepada Allah. Aku mau menolong karena aku cinta kepada Allah. Aku mau puasa karena aku cinta kepada Allah. Aku mau haji karena aku cinta kepada Allah. Aku mau sedekah karena aku cinta kepada cinta mengalahkan segala-galanya. Sholatmu hanya menggugurkan kewajiban, tapi belum tentu kamu sholat cinta karena, betul? Kalau kamu sudah mencintai Allah, Allah akan selalu koi, koi. Halo, pernahkah sampean pacaran? Sampean tau pacaran? Nek sampean cinta, orang yang kau cintai ada selalu di dalam ha, betul enggak? Orang yang kau cintai pasti akan kau sebut setiap saat, betul enggak? Karena saya jin. Begitu juga hanya Allah. Ketika kamu mencintai Allah, konsekuensinya Allah harus selalu ada di dalam hati. Dan Allah akan kau kapanpun dan di mana. Halo. Oi. Jam lagi. Jam sepuluh. Jamu bosok kayaknya ya. Oi. <laughs> Ya Allah. Jam berapa saya? Ya Allah, jam 12. Kurang. Enggak apa-apa. Kan malam mingguan ini. Oke, malam minggu toh. Sang jelas satu, lihat ini ngaji sudah sangat luar biasa. Ini semua kalau saya tarik, sholat hanyalah hak, zikir hanyalah hak, Allah, Allah, Allah yang bunyi hati. Ketika sampean mungkin nyapu-nyapu Allah, Allah, sampai gendong putu Allah Allah Allahu Allahu Allahu Allah dikir apa betul dikir apa ndak Gus saya ada di tengah-tengah segoro jangan pernah kau tinggalkan dik dik cari ikan Allah Allah Allah Allah ngurusi tambah Allah Allah Allah Allah Gus saya belum sholat gendeng tidak pernah mempermasalahkan kamu sholat atau tidak Sing penting atimu jangan dik. Dik. lho Gus kenapa seperti itu? Iya Pak. Halo. Setiap orang punya tingkatan sendiri-sendiri. Jangan sampai kamu tidak sholat, hatimu kosong untuk dikir kepada Allah. Paham? Siapa tahu dengan dikirmu, Allah akan menurunkan hidayah kamu mau menjalankan sholat Betul atau tidak? Sementara orang mengatakan percuma kau dikir kalau sholat. Percuma kamu dikir gak tahu sholat. Sudahlah, janganlah kau celah. Jangan kau cacat. Cintai mereka. Sayangi mereka. Ibadah apapun yang dia lakukan. Semampu dia. Ayo kita yang paham. Kita yang tahu. Menghormati kekurangan orang lah. Nggih, napa betul? Halo. Kayak bolot-bolot tani nelayan. Jangan sampai ketika kamu menggolek iwa. Hei, menggolek. Uh Ketika kamu menggolek iwa, hatimu jangan pernah kau kosongkan. Zikir kepada Allah, zikir kepada Rasulullah, istighfar boleh, Allah Allah boleh, solawat boleh. Sing penting hatimu jangan pernah kosong. Saya belum sholat Gus, tidak masalah. Dikiro, dikir dan dikir. Karena siapa tahu dikir akan memancing hidayahnya Allah turun. Sampai yang pengen oleh iwak, sampai jolo. Betul enggak? Sampai pengen oleh iwak, sampai tuku. Media jaring, media beli ini adalah media di mana kamu bisa makan i. Enggak, itu betul. Sama hanya hidayah ya Allah. Ada kalanya hidayah ya Allah turun harus dipancing dulu. Enggak, itu betul. Enggak, itu betul. Kamu melakukan kebaikan sebesar biji saroh ditulis. Kamu melakukan kejelekan sebesar biji saroh ditulis. Halo? Halo? Makanya jangan pernah kau kosongkan hatimu untuk dikir kepada Allah. Karena inilah kunci husnul khal Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Setengah sepuluh, kurang sepuluh menit. Saya tadi. Saya Jam dua belas. Tidak masalah. Digenapi telung jam apa patang jam. Hai? Jangan iki kok ini kontraknya sampai jam 12 ini kontrak karo langit ini. Kontrak karo langit iki sampai jam 12 ini. Syukur-syukur terang sampai isu. Lah iki dane iki. <laughs> Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa diterima semua penjelasan saya? Bisa diterima semua? Pulang dari sini bawa oleh. Nek oleh-oleh banyak. Kamu orang luman, kamu orang peduli. Tetanggamu mungkin gak datang Yuk semalam kamu dengerin pengajian nggak dengerin? Yang ngaji siapa Gus Gendeng? Oleh-olehnya apa? Bu, alhamdulillah awal dewi sholat nek selama ini meripati melek, saya kini sholat kongkon merem. Kamu bisa cerita karena kamu membawa oleh. Nek sampean gak mulai gak oleh-oleh, gue pengen teko gak roh. Nggih nopo mboten? Bener. Makanya alhamdulillah mukum kau barokah kabeh. Allahumma Ayo Orang Nahdlatul Ulama, Kutu Ahli Zia, Zia, Ziaroh. Mas, deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng solawat. Deng deng deng deng deng deng deng deng. Ya Allah ya Rahman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ayyuhalladzina amanu. صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما Saudaraku, di dalam siiran ada satu syair yang mengingatkan kita di dalam sebuah kematian. Inilah pentingnya. Untuk itu, wahai saudaraku, monggo sarang-sarang salawatu matang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat, geng! Salawat ye. Bismillah ya Allah. Salli wa sallim Semua. Salli Spirit. Komisi datul Ulama adalah soal ziarah wa ziarah wali. Saya minta tolong, saya Gus Gendeng ulama kiai tidak melarang ziarah. Tapi saya minta tolong prioritaskan utamakan dulu orang orang Pak Kiai sebelum berangkat ke ziarah makam wali sanga umumkan kepada jamaah Sebelum berangkat wali sanga, semua harus ziarah dulu ke makamnya leluhur orang tua-tua kita yang sudah menik. Jangan sampai kamu ziarah wali songo, tapi kamu tidak mau ziarah ke makamnya orang. Jangan sam. Kamu lahir bukan dari wali, kamu lahir bukan dari mereka, kamu lahir karena orang. Cintamu kepada wali Allah boleh, sayangmu kepada wali Allah boleh, tapi kamu jangan mengalahkan orang tuh. Pangeran katong pun beteong tomu dewengger. Makanya terhadap orang tua jadilah anak yang tak dem. Jadilah anak yang tawadu. Mereka yang di alam kubur senantiasa mengharapkan doa dari seorang anak soleh dan soleha. Makanya ini sebuah tangisan. Ini mengingatkan kepada kita semua. Kedondonyo, gak kata nopo. Akhirat semua orang merasakan. Berbicara soal kematian, saya tidak mau hanya berandai-andai. Kalau soal mengupas kematian, orang lain mungkin mengatakan, "Halo? Halo? sampaian roh rasanya gulala, rasanya gulala lagi mergo kowe wis ngera, wis ngerasa na, tangan nak Nek durung ini gula lagi kok sampean ngomong, berarti omong omongi, omong kok kosong uyah kuwi asin kamu bilang uyah asin mergo wis tau ngrasane asine, uyah durung tau ngrasane asine. Uyah kok iso ngomong asin berarti omong soal kematian saya tidak menakut-nakuti kalian tidak. Saya tidak Kemarin saya belum sempat mengajak panitia Pak Haji Abbas Saroni ketika ziarah mampir ke padepokan saya. Saya belum ngajak beliau. Saya itu di belakang rumah padepokan saya ada kuburan. Dawanya dawanya itu. dawanya itu 180 mungkin. Ambanya sebenarnya amba. Lah iya ambanya. Ambanya tak gawe sidak. Derunya sak gulu saya. Saya tutup triplek 18 mili. Rekep. Saya mohon kepada Allah Itulah tempat riadoh saya, kuburan saya. Mati saat jroning urip, urip saat jroning mati, gendeng wis tau nih. Saya menuntut kepada Allah, ya Allah, jika Quran mengatakan siksa kubur ada, saya percaya. Ya Allah, jika Rasulullah mengatakan lewat sabdanya siksa kubur ada, gendeng percaya. Tapi boleh dong saya bertanya kepada engkau ya Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan langsung bagaimana kondisi siksa kubur ada. Saya tiga hari tiga malam saudaraku Aku ngebleng pati geni di situ. Malam pertama aku lewati dengan tangan hampa. Susahkah aku tidak? Karena Allah belum kehendak. Di malam kedua sama. Tidak ada isyarah langit yang aku terima. Baru di malam ketiga. Allah menunjukkan rahman rahimnya. Saya dituduhkan. Apa dituduhkan? Saya ditunjukkan oleh Allah betapa siksa kubur itu betul-betul ada. Ya Allah, di dalam kubur orang diseksa, mereka berteriak, mereka menjerit. Situasi gelap gulita manusia bingung karena dewek. Ya Allah, apakah ini suasana di alam kubur? Mereka yang menjerit, mereka yang merintih, mereka yang sakit karena siksamu. Ya Allah, baru saya akhirnya melek subhanallah ternyata siksa kubur itu betul-betul ada Gendeng bukan kata Allah bukan kata Quran, bukan kata Rasulullah. Saya ditunjukkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berani mengatakan, ayolah anak-anakmu sekolahkan agama. Siapa lagi? Mereka menangis, mereka menjerit karena tidak ada siraman bunga, tidak ada siraman doa dari seorang anak. Halo, sekolahkan anakmu sekolah agama. Kiai banyak, pondok pesantren Jawa Tengah banyak. Semuanya ayo supaya apa? Tidak ada penyesalan kamu di belakang hari. Hei. Hei. Kamu kenapa sih badan domblong nyawang saya? Kamu terpesona ya? Waduh, bilang dari tadi dong. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Sayang, kamu sudah ngantuk apa belum? Ngantuk ya. Aku tadi menyekel Menyekel. Ha. Aku tadi tidak mendelok jam. Aku eh Loh. Berarti betul. Ya? Loh. Iya, betul. Sudah dua jam setengah saya ngomong punjul 10 menit kurang. Kurang ya. liani gendeng wis oleh nggon telu iki, gendeng sudah dapat tiga tempat, gendeng ngaji satu tempat dok. Tiga jam. Kan jauh-jauh dari Kediri cuman ngaji satu jam. ah nggak nyaman rugi. Betul. makanya tiga jam coy. Kurang 20 menit. Oleh-olehnya biar banyak. Oke? Okay? Ayo, bismillah. Jangan lupa anak-anak dididik agak. Orang tua hormat, orang tua tak takdim. Jangan kau berangkat ke makam wali roh. Sebelum kamu berangkat ke makamnya orang tua dulu. Wali tidak butuh doamu. Wali sudah barokah, barokahi wali ki barokai. Nggih mau betul. Sing butuh donga, wong tuane sampean si wis mati-mati. Nggih mau betul. Batu nisan orang tua hilang tidak tahu. Batu nisan wali songo karek jujuk. Bingung gini napa betul? Makanya ayo sebelum panitia memberangkatkan semua ziarah dulu ke makam orang-orang tuamu dulu. Leluhurmu kamu dahulukan dulu. Oke? Okay? Baru ziarah Wali Songo berangkat Bismillah. Insya Allah barokah. Wali Songo punya jasa terhadap syiar Islam dan tanah Jawa. Makanya kita harus menghormati mereka. Kita menghormati beliau. Orang-orang karomah. Siapa yang suka datang ke orang-orang yang memiliki karomah. Mereka akan insya Allah ketularan mendapatkan karo. Gini Pak Makanya terus ziarah kubur. Alhamdulillah. Anak di pondok. Di pondok nih sotakoh toh terus, halo, aku tak surban keliling boleh enggak? Panitia situ gak itu. Aku pengen menyelesaikan pembangunan anu itu loh, Boleh ya? Boleh ya? Wah, alhamdulillah ya Allah. Ya subhanallah. saya ikhlasnya sayang ya. Seikhlasnya ya. Bismillah ya Allah. Saya minta tolong sama surban keliling, surban keliling. Saya ingin bantu di musola, di apa madrasah. Di madrasah tidak apa-apa, oleh sak juta, oleh rong juta, oleh telung juta, oleh patang juta, oleh limang juta, alhamdulillah. Allahumma biar anu, halo, bismillah, ayo. Eh? laku apa gue? Kembang apa gue? Ayo bismillah, serban geling anu, nya sarungku, sarungku, sarungku. Hmm, hmm, hmm. Ayo, ayo, sarung buat obeng. Ayo, ayo. Nah, ayo, ayo, ayo. Bismillah, lumayan, lumayan buat belian. Bismillah, ikhlas, ikhlas, barokah. Nah, ini, ini, ini, sini. Nah, ini aja, wis. Nah, dua. Sallu ala Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah. දුමගේ Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Halo. Terus perpanjangan waktu setengah jam. Eh? Perpanjangan waktu satu jam apa setengah jam? Oh, satu jam. Ya wis. Aku ternyata kau berkuasa. Ya Allah, terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mengingatkan kepada kita semua. Saya terus dari mobil tadi saya mendengar. Muara Reja harus menjadi kelurahan yang memiliki spiritual. Masyarakatnya, kesadaran agamanya tinggi. Kan kata Betul, sambutannya tadi begitu ya. Musibah minggat. Bala minggat. Paceklik minggat. Orang sakit Allahumma kuncinya harus sering-sering isti sering-sering isti sering-sering sholat sering-sering mana amaliyah nahdlatul ulama ternyata mampu membendung murkanya Allah. Murkanya Allah. Nek Muara Reja pengen menjadi wilayah Baldatun Taibatun Warobon Gofur. Konsekuensinya satu. Keimanan dan ketakwaan harus tertata, harus tertancap, harus tertanam di seluruh warga wilayah Muara Reja. Yang mampu membendung amarahi Allah hanyalah amaliyah Nahdlatul Ulama. Di mana ada istighosah, di situ malaikat rahmat turun. Di mana ada manakiban, di situ malaikat rahmat turun. Di mana ada pengajian, di situ malaikat rahmat turun. Inilah majelis-majelis yang dicintai oleh malaikat, majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahu. Kembali saudaraku, ayo mati saatnya pasti tiba. Kematian Pasti suatu saat akan kita rasakan. Khusnul khatimah, surga. Su'ul khatimah, neraka. Mengkana akhirul kalam la ilaha illallah, takhala jannah. Kalau surga menjadi harapan kalian, ayo. Sobat simpul yang suarku, ngacung. Ya Allah. Suarga. Pengen suarga. Bu, Gendeng nggak pengen surga. Halo? Yang saya cari hanya ridho Allah. Ridhonya Allah. ne Allah ridho pasti suarga. ne Allah ridho suar. Halo? solat pengen suar. Dikir pengen suar. Sotakoh pengen suar. gak usah pengen ya bu ya. gak usah pengen. Ini lho Bu. Akhirat itu fotokopinya dunia. Akhirat itu fotokopinya dunia. Betul apa enggak? Nek donyamu abek, donyamu becek, donyamu tabak, insya Allah akhiratmu ya abek. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita mema. Nggih, napa betul? Nek do, donya sampean tandurane apik, Insya Allah akhirate ya suar. Dak otomatis, otomatis. Jangan kamu ibadah seperti hanya anak kecil. Gelem budal ngaji nek bisa. Nggih napa mboten? Gelem sekolah nek tiga itu. Duwe gelem budal ngaji nek tiga itu. Gelem solat mergo pengen suar. Jangan, ayo kita hidup mencari ridho Allah dunia tempat kita menanam sebanyak mungkin ayo kita tanam. Tidak usah sampai ngarep-ngarep suarga. Otomatis. Dan nah, ini namanya ridho. Halo? Halo? Ya Allah saya sholat hanya ridhomu yang aku cari. Sodakoh hanya ridhomu yang aku cari. Sedekah hanya ridhomu yang aku cari. Zikir hanya ridhomu yang aku cari. Puasa hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Hanya ridho Allah yang kita cari di dalam hidup. Allah ridho tentang semua amal duniamu. Insya Allah akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah. Nanti awak itu mungkin swargo. Pada sholat diterima dan tidaknya manusia tidak pernah tak. Gak napa Ada yang tahu sholatmu diterima Allah? Tidak ada yang tahu kan? Betul kan? Makanya ayo manusia hanya berusaha untuk mencari marzotillah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup Bu, aku tanya ya. Boleh saya tanya? 5 ditambah 5 kurang kompak. 5 ditambah 5 apakah 10 hanya 5 ditambah 5? 9 ditambah 1 8 ditambah 2 7 ditambah 3 6 ditambah 4 Bu, banyak jalan menuju Surganya Allah tidak hanya lewat satu pin, Paham? Mungkin sholatmu belum diterima Allah sehingga surga jauh dari harapanmu. Jangan-jangan karena kamu memuliakan orang tuamu menjadi jalannya sur. Sembilan ditambah. Betul? Jangan-jangan sholatmu tidak diterima Allah. Karena sholat diterima dan tidaknya menjadi rahasianya Allah. Jangan-jangan yang menjadikan kamu naik surga karena kamu sering soda. Delapan ditambah. Betul? Jangan-jangan solatmu belum mampu menyurkakan Anda. Jangan-jangan surga kau peroleh karena kamu memuliakan orang. Enam ditambah. Paham anak-anak? Belajar menanam jangan hanya satu tanaman. Semakin banyak tanaman yang kau tanam, semakin banyak peluang yang kita panen. Betul? Kamu punya sawah 10 hektar. Orang bijak berbicara, 10 hektar jangan padi semua, Pak. Iya kalau panen, kalau enggak. Betul? Terus siapa, Bu? Kalau kita punya 10 hektar sawah, 1 hektar padi, 1 hektar kacang, 1 hektar jagung, 1 hektar tomat, 1 hektar lombok, 1 hektar kacang, wes semua, mungkin jagung tidak panen, masih ada sembilan harapan kita untuk panen. Mungkin dua tidak panen, masih ada harapan delapan kita panen, Pak. Betul apa enggak? Tapi nek sepuluh hektar jagung semua, nek gak panen, remuk, stres, koplak, rumah sakit. Nggih, betul? Ayo hidup kita menanam sebanyak mungkin. Jangan pernah kau membatasi tanaman. Jangan pernah kau pernah membatasi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hidup niatilah ibadah, ke sawah ibadah, baik dengan orang ibadah, menghormati orang tua ibadah, melayani kiai ulama ibadah, ibadah. Semua adalah ibadah, ibadah. Halo. Oi. Halo. Terus Jangan pernah kamu puas dengan satu macam kebaikan. Orang terkadang kalau sudah sholat mereka tidak mau guyup rukun dengan tetangga. Terkadang mereka sholat khusyuk jamaah terus. Tapi dengan tetangga tidak mau tegur sapa. Angkuh dia, sombong dia. Baikkah? Ini adalah sejelek-jelek orang. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Ketika kamu sholat, sholatmu membasuh tiro. Sholat harus mampu menjadikan hatimu baik. Kalau orang sholat akhlaknya baik, semua orang hormat. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Orang ibadah, hatinya baik. Orang ahli jamaah, hatinya baik. Inilah saudaraku. Jangan lantas kamu sombong dengan ibadahmu. Sementara diterima dan tidaknya. Manusia tidak akan pernah tahu. Apa yang kau sombongkan di hadapan Allah. Betul? Halo? Kalau sholatnya baik, amalnya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik. Jadilah orang-orang yang bisa menjadi pohon beringin. Pohon beringin itu ngayomi, betul enggak? Gini pak betul? Sekarang enggak terkadang ahli sholat, ahli ibadah. Tetangga gak rukun, nyopai moh. Ya Allah, ngudru. Okay. Astagfirullahal. Gini pak betul? Ayo, jangan-jangan seperti itu. Ketika kita menjadi suri tauladan, kita menjadi panutan, mestinya kita menunjukkan akhlakul kari, akhlakul karimah. Solat harus menumbuhkan akhlak menjadi baik, hati menjadi baik, baik dan buruk manusia kuncinya hanya di dalam hati. Ketika hati manusia baik, semua amaliah menjadi baik, tangannya menjadi, lisannya menjadi, penglihatannya menjadi, pendengarannya menjadi, Ketika manusia hatinya jelek, kelakuannya tadi, pangucapnya tadi, nggih napa mboten? Inilah kunci kehidupan manusia terletak di dalam Halo. Oi, sayang. Apakah kamu masih ingin merungokkan saya? Aku tahu hatimu telah menyatu dengan hatiku. Iya. Makanya kamu tidak mau meninggalkan saya. Saya pun enggan ninggalin kamu. Aku jaluk siji sitok Lila nono aku pamit mulih enduk. Gak oleh. Berarti turu kene mana ya. Ya Allah, <laughs> ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku, kamu yang dikatakan orang jelek-jelek, terus kamu jangan pernah putus asa. Orang mabuk, orang main, orang mendem, sambung ayam, semuanya saya minta tolong. Jangan pernah kau kosongkan hatimu untuk selalu berzikir kepada Allah. Jangan pernah kamu menyelepelekan amal ibadahmu kepada Allah. Sekalipun itu hanya sekelas dikir saja. Dikir kau yakini akan menjadikan hidayah Allah turun. Makanya sejelek-jelek orang tetap ada nilai baiknya. Sebaik-baik manusia tetap ada nilai kekurangannya. Kamu jangan terus merasa aku belum bisa Aku sih seneng mendem, sama masih seneng mabuk Gus. Apa boleh saya dikir? Silahkan. Gus, sama masih seneng mabuk Gus. Apa boleh saya sholat? Silahkan. Tidak ada yang melarang. Paling sing gunem, sing nyocot ya tonggo-tonggomu. Legeh nopo beda? legih nopo beda? Jangan. Kalau saya orang jelek justru saya rangkul. Habis tadi pagi mabuk, tadi sore sambung ayam, mau jamaah tak tunggu nih, Saya tungguin. Ya Allah, Mat selamat mana teman-temanmu yang mabuk tadi? Belum semua ajak, semua ajak sholat sini, semua ajak. Insya Allah lama kelamaan mereka kerasan di masjid, lupa dengan sambung ayamnya, lupa dengan mabuknya. Betul apa enggak? Ayo kita jin, jangan kau noda. Ayo kita rang, janganlah pernah kau memu. Inilah rahmatan lil, rahmatan lil, rahmatan lil alamin. Saya berusaha belajar memanusiakan manu. Memanusiakan manu. ni u. Gini Bapak Inilah yang sudah tidak mulai ada. Ketika mereka jelek selamanya dianggap jelek. Setiap orang punya proses perjalanan. Gini Bapak Yang lalu. Oh, oh. Halo, gini Bapak Loh, kalau berbicara masa lalu, seberapa hitammu bro? Saya masih hitam kok. Baju saya hitam. Halo? Halo? Saya teringat ketika saya tahun 2007, saya menjalankan ibadah haji di sana. Ketika haji wada, wis terakhir meninggalkan Mekah Medina, semua jamaah itu beli baju putih, sorban putih, baju putih, kru, apa, kopiah putih. Saya ireng-ireng dewek. Beli jubah ireng, kopiah ireng, sorban ireng. Weh, jancuk. Ya, omongan omongane wong. ada rasa ini wong. Weh, kayak apa sih? Wong semua serba putih itu kok hitam-hitam sendiri. orang masalah, bro. Aku yang mana, Besok kita tamasya kemana? Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mengelak ngelak saya karena saya pakai baju hitam-hitam, saya ajak, saya rangkul. Come here please. Eh? Come here please. Kemana kita? Melaku-melaku. Nanti Masjidil Haram. Oke. Okay. Naik lantai tiga. Yes. Saya lihat kalau matamu lekno. Ka'bah itu dibungkus seperti bajumu apa baju saya. Eh? Ka'bah kan dibungkus kain putih apa kain ireng. Menung aja dulu kayak singe. menung aja dulu lahire. gini apa mboten? Durung mesti nek wong jabane ireng jerone ireng kok. Durung mesti nek jabane putih jerone nggih napa mboten? Setiap orang punya proses perjalanan, nggih napa mboten? Loh kalau saya memang sama guru saya dan sampai kamu duduh nek kelebihanmu tak idek-idek apa tak idek-idek itu. Uh -uh. Makanya saya bambung topian SD tak ketok. Gak ada orang tahu. <laughs> Halo. Saya sembunyikan buat apa? Saya tidak butuh diwah orang. Saya tidak butuh di Anda. Ah, Masya Allah, tidak. Biarlah gendeng seperti ini adanya. Halo. Salwa ala Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Kembali lagi, ayo. Jangan pernah kita menyempelekan. Jangan pernah kita menganggap sebelah mata kepada orang. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya masa masa hitam. Ada kalanya hitam putih adalah perjalanan hidup manusia. Gini, Bapak Luweh apik lakumu ireng dhisik, ning suwene dadi putih, timbangane putih, akhirnya malah dadi ireng. Nggih pamaden Kamu menjadi pladen nek kene apa pladen? Rewang mantan ya. Sing lanang-lanang nek. Terkadang celananya hi, hitam. Atasannya bu, itulah sejarah perjalanan hidup manusia adalah kalanya kamu terjun dunia Jangan berbicara soal putih sebelum tahu kamu warnanya hitam. Karena kamu menemukan putih, karena karena kamu pernah terjun ke dunia. Betul atau tidak? Nggih, nama betul? Iki loh, setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Termasuk saya dulu mabuk iya, maling iya, nyopet iya, gendeng yang lalu biarlah berlalu. Pada akhirnya, intan surullah yang surkum, wa isabit agdamakum. Doa ulama saya minta, doa kiai saya minta, doa mas saya saya minta. Zikir selalu saya lakukan. Pada akhirnya Allah menjadikan saya seperti ini. Oh, Ong, dinarise lagunya menungso kabeh padha ora ana sing ngerteni no Ulakno urip sing hati-hati lan foto ya ger. Halo. Diajeng. Aku sudah capek Hah? Apakah kamu belum capek? Kamu sungguh terlalu. Halo. eng titiwan sining lakon ya kelungkir. Ya. Zaman-zaman akhir, zaman kalau bendu zaman-zaman edan. Yen ora edan menungso, ora iso keduman ya. Zaman kan kebak goro-goro. Zaman sing kebak goro, goro, udang goro-goro. Koro koro udan sing budal ngaji sepi. Koro banjir bandang koro koro koro banjir bandang sawah kelepan omah kebanjiran dalan kebanjiran Koro koro koro puting beliung rumah berantakan pohon pertumbangan Koro murkane Gusti Kang Akaryo jagat wis tumurun ger amarah Allah sudah bisa dirasakan umat iki lho ayo anak nakal goro-goro utang akeh goro-goro gak iso rukun karo tangga goro-goro awakmu lara goro-goro montor anyar goro-goro mobil anyar goro-goro gelem ing dite wancine lelampahan yo iki sing darani jaman-jaman edan yen ora edan menungso ora keduman sing padha ati Delep. dunia sejatinya papan panggonane goro-goro nikmat saking Gusti agar akare jagat padha dadekne kowe sombong. Ketika musibah yang kau dapatkan di dalam hidup, jangan pernah engkau merasa susah. Di sanalah berbicara. Dunia hanyalah sementara, dulu Sukihmu sementara, kayamu hanya sementara, Meskenmu hanya sementara, sakitmu sementara, susahmu sementara, sedihmu sementara, ketika manusia mengalami hal yang sementara oleh ing alam dunia ger sing hati-hati kabeh dulu oh, akeh menungso sing gonjang-ganjing pikire akeh menungso sing kejebak donya ampiran ger inamal hayat dunia ibun walahun nang dunia lir kebebasan wong urip hampir Yang sing sini balas troh doa sowan marang Gusti Allah dulur aku nitip saya nitip dah anda semua aku nitip karo sampean kafe. ketika sampai urut oning tengah goro-goro sampai kapan goro-goro terus akan terjadi wallahu a'lam bishawab ketika manusia ingat kepada Allah semua kembali wa inna ilahi rajiun Allah goro-goro bakal berakhir goro-goro bakal tutup semakin manusia lalai kepada Allah Semakin manusia tidak peduli kepada Allah, semakin Allah membuat ini hancur, semakin membuat tekal ini akan menjadi hancur. Na'udzubillah min dzalik. Tolong aku minta tolong. Ayo. Sak bejo bejane wong lali, bejane wong sing eling lemas mas elek eling musala, eling masjid, eling majelis taklim eling majelis zikir eling silaturahim sapa sing eling marang agamane Allah Allah bakal paring pitulungan awake dhewe eh direk mandat ya dobel nyangi ya kono eh ya yo, sing rangke kata-kata iku bingung halo Eh, napa mboten? Terus-terusan yang ini ya double nyoke ya. band sih kau Halo? Ya sidik sidik nyoke bisa lah. Ngomong Tegal. ah, uh -uh, gak apa-apa ya. Heeh. Uh kayak Pak siapa kayak sini? Alah alah neng tipi-tipi. Oh, sodek rai mungkin sodek. Bukan sodek kan monata. <laughs> Halo. Sallallahu Nabi Muhammad. Sudah tiga jam. Aku menuruti apa yang menjadi permintaanmu. Halo. Ya Allah. Kayak kau anak orang anak mengantuk ya, ya Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Muka-muka barokah. Amin Allahumma. Ayo kita doa ya. Izinkan aku meninggalkanmu ya. Izinkan aku pergi <laughs> Halo. Itu ngombenya datang lagi. Tidak tahu siapa ini yang dikei. Halo. Eh? Tambah jam. Nambah jam. Dobol bahmu. Halo. Bismillah ya Allah yasir wala asir Kita doa anak ya. Sapa sing dungo? Sing dungo siapa? Saya. Wong gendeng kok ndonga, wong waras sapa gelem ngamini. Purun. Ngamini dungane wong gendeng purun. Ya Allah, terima kasih sayang kau begitu baik hati kepadaku. Halo. Ya Allah, berangkat dari hati yang tulus hamba bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Kula nyun tulung Gusti, jenengan dadosaken sedaya jamaah kalau tiang gendeng sedaya ya Allah. Kok gak enak sih ngamini? Loh kan kamu minta doa. Saya doakan mudah-mudahan menjadi orang gen. Kenapa ndak ada yang ngamini? Bu, gendeng swarga, waras neraka. Milih mana? Lah iya. Gendeng swarga, waras neraka. Milih mana? Lah iya tak no gendeng sampean ben swarga. Besok itu sing ditakoni karo malaikat wong waras apa wong gendeng? Hei! Sing ditanyai malaikat ki wong waras apa wong gendeng? Kamu dadi wong waras ditekoni malaikat gak iso jawab digotor mok pendok. Manro buka sapa pangeranmu tidak tahu malaikat dawuh godo mak jagleng. Saya bisa syukur. Syukur. <laughs> Saya bebas dari pertanyaan. <laughs> Man robuka, siapa pangeran ini? Boten sumerep. <laughs> Wa nabiuka, sapa nabimu? Ora roh. Ana lewat gendeng kok ditekoni. <laughs> Aduh, Gusti Allah ya malaikat, kamu nanyain siapa wong gendeng jawab boten. Kamu sing salah. Wong gendeng gak perlu ditanyain. Terus Gusti, itu surganya udah buka itu. Waduh. Satu kata ku ucapkan, Selamat tinggal wong waras. Akhirnya aku menuju surga ya Allah karena aku gendeng, tidak ada hisap. Weh. <laughs> ya benda. Weh, begitu saya menyemplung ha, buneng suargaku di atas pintu aku membaca surga al-majnun. Di dalam wong gendeng-gendeng apa itu. Tapi alhamdulillah masuk gendeng swarga timbangnya waras neraka. <laughs> Halo, pilih gendeng swarga apa waras neraka? Gendeng suar, gendeng itu apa sih sebenarnya? Gila. Gila. Betapa banyak kisah orang-orang gila mendapatkan surganya Allah. Bagaimana kisah seorang Bahlul? Iki kok ngaji maning piye to ya? Kamu jangan gitu dong, gue capek nih. Halo, halo. Aku teringat akan kisah seorang bahlul yang dulu dikatakan gila. Seorang halun arasin. Eh, hey, bahlul! Hei, raimu tutup bahlul gue menang. Seorang bahlul tiap hari hanya membersihkan kuburan, kuburan dan kuburan. Makam, makam dan makam. Seorang Harun al-Rasid raja di nang tiga jadi Harun Ar-Rasid di zaman Rasulullah dia menyeneni menyeneni ke apa? Uh, dia memarahi siapa Bahlul. Bahlul, kapan kau sembuh dari gilamu? Bahlul kembali menoleh Harun Ar-Rasid. Ar-Rasid, kau mengatakan saya gila. Ya, kamu gila Bahlul. Kenapa begitu? Karena kamu dari ke hari ke hari hanya makam-makam-makam yang kamu bersihkan. Kuburan-kuburan dan kuburan yang hanya kau tungguin tiap hari. Akhirnya Bahlul marah, Bahlul mencapai titik kemarahan sampai Bahlul menggulai. Menggulai ya enak. Mencari pohon di Muara Reja paling tinggi. Akhirnya Bahlul berteriak, Harun Arasid. Raimu menengok. Harun Arasid, kau gila. Loh, Akhirnya Harun Ar-Rasid menoleh-noleh. Menengok-nengok dia. Siapa yang mengatakan saya gila? Uh, si Bahlul. Akhirnya Harun Ar-Rasid mengampiri. Bahlul, lu bilang apa sama gua? Harun Ar-Rasid, kamu yang gila. Kenapa kamu mengatakan gila? Harun, kamu mengatakan saya gila karena makam yang selalu saya bersihkan. Makam yang menjadi keseharian saya. Saya menyadari Bahlul, saya mencari Harun. Ketika ketika etanamu hancur, ketika Kabatanmu hancur. Kemana engkau hendak dilarikan? Kuburan. Akhirnya Harun ar Arasid menangis. Bahlul ternyata engkau benar. Yang dikatakan gila ternyata memang benar. Yang kita katakan benar ternyata malah gila. Makanya saya mendoakan mudah menjadi orang gila, gila nang Allah, gila kebaikan, edan edan sedekah, edan sholat. edan dikir. edan amal, edan dan edan. Orang-orang gila banyak kelak yang akan menuju surganya Allah. Amin Allahumma. Sama pengen swarga apa neraka? Swarga ya. Pengen dari wong waras swarga apa wong gendeng swarga? Pengen waras swarga. Kegantengan tak? Halo? Salat durung kadang-kadang pengen ini swarga. Halo? Orang sekarang itu ternyata sudah mulai gila dunia. Kebeten cinta dunia, lali akhir. Kamu lebih cinta lautmu kok. Kamu lebih cinta cambakmu kok. Kamu lebih cinta tokomu. Kamu lebih cinta pasarmu daripada cinta Allah. Hidup di akhir zaman kalau tidak nekat, tidak bisa kamu dekat dengan Allah. Rumah mau roboh, Pak. Hujan, Pak. Terus bocor semua, Pak. Ayo dibenahin. Buat benahin apa bu? Uangmu nggak ada. Ada berapa? 10 juta. Nekat pak? Oh posin tiga ini kan sertifikat BPKB tiga nak. Gini apa betul? Nekat omah tadi. Gini apa betul? Urusan dunia kue gelem nekat. Urusan Allah kenapa kamu tidak berani nekat? Karena kenapa kamu tidak berani gila? Betul enggak? Jangan hanya kau berani urusan nekat, hanya urusan dunia akhirat nekat gila iki baru jos coy halo halo sudah kamu jangan tertawa tertawamu hanya merayu aku supaya aku terus mengaji terus sudah aku sudah tidak punya rasa percaya sama kamu karena kamu telah membujui saya aku tanya jam selalu kau jawab jam 10 Padahal sudah jam 12 lebih. Sudahlah, aku tidak I love you lagi. Halo, halo, malam minggu. Ya Allah, setengah satu. <laughs> ada ya Allah. Ya Allah. Telung jam dulur punjul 10 menit. Gak apa-apa ya. Masya Allah inilah namanya enak itu nek wong lakoni seneng sing suwe dadi sing suwe dadi nggih napa mboten karena rasa sen nggih napa mboten berarti kamu seneng sama saya ya jangan aku nanti dikebruk bojomu halo wis nek seneng sing suwe dadi nggih napa mboten nek susah sing sedih tadi dadi su Nah, ngoten nggih. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Pinter. Terima kasih anak-anak ya. Mari untuk mengakhiri acara malam hari kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan bacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Halo. Wis, donga nggih. Donga nggih. Bismillah ya Allah, muga-muga manfaat dunia akhirat. Sama nengi isor aku tak nengi isor bae pena ya. nengi isor. Bismillah ya Allah, ya Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم سلم إيماننا يا الله وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أعمالنا وسلم أخلاقنا وسلم من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بحق الصراط الفاتحة وبسر الصراط الفاتحة وببركة الشروط الفاتحة وبكرامة الشروط الفاتحة ونور الشروط الفاتحة يا فرج الهم يا كسيف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دفي البلاء يا الله يا دفي البلاء يا رحمن يا دفي البلاء يا رحيم يا دفي البلاء يا منان ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ادفع عن كل ذنب وغام وهم وبلاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Demikian dulu kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.